Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Ilahi yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah tabaraka wa taala mencatat aktivitas kita pada siang ini sebagai amal soleh. Diberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dijadikan kita kelak sebagai hambanya yang soleh dan solihah. Dijadikan kelak sebagai hambanya yang beroleh karunia mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada khatimul anbiya wal mursalin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Demikian pula keturunan beliau termasuk ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Demikian pula para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya yang setia teguh mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Hari ini kita akan mengkaji satu tema akidah yang membedakan akidah ahlus sunnah dengan akidah-akidah yang lain. Di antara akidah Mu'tazilah Qadariyah dan akidah siapapun yang tidak percaya akan munculnya Dajjal dan turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kita berbicara pada hari ini membahas tentang sesuatu yang bakal terjadi. Bukan sudah terjadi. Tentu Hal-hal yang bersifat futuristik ini tidak kita bicarakan kecuali dengan nas, dalil-dalil yang sudah disampaikan dari As-Sadiqul Masduq Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih munculnya dua sosok yang ditunggu, yang satu Al-Masihud Dajjal, yang satu Al-Masih bin Maryam Dua-duanya ini sudah mendekati masanya. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, bagaimana kita mensikapi berita-berita yang akan datang yang disampaikan oleh Nabi agar kita jangan sampai terjebak fitnahnya. Terutama fitnah dajjal. Bukankah kita senantiasa diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal? Sebagaimana sabda Rasulullah buka Muslim nomor 545. Doa ini diajarkan oleh Nabi. Dibaca setiap kita hendak melakukan salam atau mengucapkan salam di dalam sholat kita. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Apa kata beliau? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari empat macam perkara. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika kalian setelah bertasyahud, berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. Lantas Nabi mengajarkan apa yang harus dibaca. Apa kata beliau? Kemudian beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari azab jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, dan dari keburukan munculnya fitnah Dajjal. Secara bahasa, Dajjal itu adalah pendusta. Dalam hadis Muslim dikatakan bahwa dia adalah kadzabun. Buka nomor 2474. Dajjal pasti pendusta. Tapi kalau orang yang berdusta, jangan antum juluki Dajjal. Nanti ente punya temen, eh hey, Dajjal kok suka bohongin gua lu. Itu karakteristik yang ada pada Dajjal. Cuman Dajjal ada dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. La taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yub'atsu dajjalun sampai dibangkitkan para dajjal. Berarti pembohong jumlah, besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Nah, berarti para dajjal jumlahnya bukan satu. Berarti banyak. Kalau di situ disebutkan pembohong besar jumlahnya qaribun min salasin, yakni mendekati atau bahkan 30 jumlahnya. Berarti itu yang gede-gede. Kalau ada yang gede, ada yang apa? Ada yang kecil. Nah yang kecil ini jumlahnya nggak ketulungan. Banyak. Tukang sihir, dukun, para, para apa pak? Paranormal, ahli nujum, tukang santet, tukang tenung, tukang uya-kuya. Ya. Para pendusta, jumlahnya banyak. Nah yang besar-besar ini jumlahnya 30. Di antara ciri yang paling utama adalah semua, Nabi Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah mereka semua mengaku dirinya sebagai utusan Allah, sebagai nabi. Padahal tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang ngaku setelah Nabi Muhammad, berarti nabi apa? Nabi palsu. Berarti seluruh nabi palsu itu adalah dajjal. Itu yang gede-gede. Mulai dari nabi palsu yang pertama, siapa? Belum. Usai lama kedua. Yang pertama siapa? Ada door prize Yang pertama Al-Aswad Al-Ansi. Ini membuat onar di negeri Yaman. Rasul masih hidup ketika itu. Dikirim sahabat Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk menyelesaikan urusan fitnah besar ini. Rasul masih hidup. Dia punya pasukan walaupun sedikit jumlahnya cuma 700 tapi kejam. Orangnya gede, hitam. Dan dia ahli sihir. Karena berkolaborasi dengan jin. Sering keluar dari mulutnya sair-sair. Yang tidak lain adalah bisikan jin. Nah, di Yaman pada waktu itu sudah siap. Ada tiga tokoh yang berperan untuk menyelesaikan urusan ini Yani Qais bin Yahus, kemudian Zazawai ditambah Fairus Nah tiga orang inilah yang kelak nanti melakukan eksekusi terhadap Al-Aswad Al-Ansi. Dibantu oleh istrinya yang bernama Azad. Pada saat kematian atau saat hari kematiannya, istrinya berada di luar tenda untuk menunggu barangkali kalau ada pasukannya yang masuk. Ketika disembeli, lehernya terputus, ngorok, maka sebagian dari pengikut dan pasukannya mengatakan siapa? Ada apa dengan Nabi kita? Enggak, Nabimu sedang menerima wahyu katanya. Padahal ngorok tersembelih. Ya, kepalanya sudah terpotong. Nah ini kisah bisa kita jumpai dalam kitab Al-Bidayah wan Nihaya yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir radhiyallahu uh, rahimahullahu taala. Antum bisa cek khususnya pada masa ur Rasyidin. Tiga hari setelah itu Sampai berita ini kepada Nabi. Baru setelah itu Rasul wafat berpulang ke, eh, ke hadirat Allah Jalla wa'ala. Sudah beres urusan Al-Aswad Al-Ansi. Apa selesai? Belum, masih baru satu. Muncul lagi yang kedua, siapa tadi? Ah, Musailamah Al-Kadzab. Ganteng orangnya, pengikutnya banyak, kaya, lebih-lebih ketika dia menikah dengan nabi palsu, perempuan lagi namanya saja At-Tamimah dari Bani Tamim. Semakin besar pengikutnya. Maka khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq mengirim utusan siapa? yakni Khalid bin Walid. Diutus ke negeri Yamama karena dia membuat onar di negeri Yamama. Banyak orang yang murtad dengan fitnah Musailama Al-Kadzab ini. Terjadilah perang besar, perang Yamama karena diperingatkan tidak mau untuk kembali kepada din agama Islam tetap bersikuku dengan kekufurannya. Tidak ada pilihan kecuali perang. Yang akhirnya Musailama pun tewas. Jebol ditombak oleh seorang mantan budak yang berkulit hitam yang dulu sempat membunuh Hamzah pada perang Uhud. Siapa tuh namanya? Wahsy. Karena Wahsy masuk Islam ya. Salah satu jasanya dalam Islam dia berhasil membunuh nabi palsu. Musailamah al-Kadzab. Kocar kacir. Apa berhenti? Belum. Terus berlanjut. Muncul dari Bani Abbasiyah, Tulaiha. Terus sampai yang dekat dengan zaman kita yang menjadi fitnah besar yakni diangkat nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad yang sampai sekarang fitnahnya terasa nggak di sini? Masih ada pengikut Ahmadiyah sudah dilarang nggak? Siapa yang ngelarang? Terus akan muncul dajjal-dajjal. Bahkan negeri kita punya sejarah mencatat nabi palsu perempuan. Ada nggak? Siapa itu? Bukan Eden, Lia Eden, Eden, Eden itu nama surga ya kan? Lia Eden. Masih ada kah sekarang? Masih. Itulah akhir zaman sampai munculnya nah dajjal yang terakhir yang ke-30 dengan ciri-ciri fisiknya yang sudah kita ketahui bersama dalam banyak riwayat hadis yang dikabarkan oleh Nabi. Bagaimana kata beliau? Baca Muslim 2476. Dari 2476. 75 Ibnu Sayyid, bukan. 76. Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai dajjal di hadapan orang banyak. Sabda beliau. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah taala tidak picik buta matanya sebelah. Innallaha laisa biakwar, Sesungguhnya Allah itu tidak picek. Apa bedanya picek sama buta? Pak, kalau picek masih melihat satu, satunya buta. Kalau buta, dua-duanya. Nah itu ciri yang perlu diperhatikan untuk anak-anak keturunan kita yang membedakan antara dajjal si picek ini dengan Allah tabaraka wa taala. Kenapa demikian? Karena setelah itu Nabi mengatakan, Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Dajjal yang picek matanya, mata kanannya seperti sebuah anggur menggembung. Iya. Ala ketahuilah, Innal Masih Dajjal sesungguhnya Al-Masih Dajjal itu yakni awarul yumna yakni picek mata sebelah kanannya seperti apa seperti anggur mengembung iya seperti ka'annahu ta'ifatun ya, inabun ta'ifah ya seperti anggur yang redup anggur yang redup anggur kalau kalau masih seger itu gimana mengkilap nggak kalau udah berhari-hari redup nggak Redup. Nah matanya kayak begitu, redup. Di dalam riwayat yang lain dikatakan tertutup selapis daging. Sehingga dia tidak bisa melihat kecuali dengan matanya yang yang kiri. Berarti matanya berapa jumlahnya? Hei. Dajjal matanya berapa berarti? Satu. Eh, yang satu gak berfungsi. Tertutup dengan yakni Selapis daging tadi itu. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang ini dikatakan seperti anggur yang mengembung atau anggur yang sudah layu. Nah itulah simbol dajjal dimanapun. Kalau bapak, ibu, saudara sekalian mengetahui adanya simbol-simbol mata satu, nah itulah simbol tim suksesnya dajjal. Ini ada tim suksesnya untuk menunggu kedatangannya sang Dajjal ini, itu ada tim suksesnya, terutama siapa? Orang-orang Yahudi yang menunggu kedatangan raja terakhir mereka. Karena mereka menunggu kedatangan raja terakhir yang menyelamatkan mereka. Dan dia mempersiapkan tempatnya, hendak membangun haikal Sulai Sulaiman dengan menghancurkan Masjidil Aqsa. Apakah keinginan itu akan terwujud? Allah tabaraka wa taala tentu tidak akan tinggal diam. Masrul muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Itulah ciri-ciri dari dajjal. Nah, ciri-ciri yang lain disebutkan yakni pada nomor berikutnya 2478 atau 77. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa sabda beliau? Tidak ada seorang nabi melainkan dia mengingatkan umatnya supaya waspada terhadap si picek pembohong besar. Hatta sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad jaraknya jauh. Nabi Nuh pun mengingatkan umatnya tentang dajjal ini. Terus Ketahuilah dia picek sedangkan Tuhanmu tidak picek antara kedua matanya tertulis kafaro. Baina ainaihi maktubatun kafaro. Antara kedua matanya berarti di mananya? Di jidatnya itu tertulis kafir yang semua itu bisa dibaca oleh siapa? Orang-orang mukmin, baik dia tahu baca tulis ataupun tidak. Karena yang membaca adalah i imannya, imannya kepada Allah. Yang beriman kepada Allah berarti mengkufuri Dajjal. Pasti dia akan bisa membaca. Kemudian dari Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku lebih tahu tentang Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Dia mempunyai dua sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan oleh mata mengalirkan air putih bersih. Sedang yang satu lagi kelihatan bagaikan api bergejolak yang sedang mengalir. Itulah subohat yang dibawa oleh Dajjal. Dia membawa sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Orang pingin nggak pak dengan air yang jernih mengalir? Pingin nggak? Sampai saking pinginnya tiap pekan pergi kemana pak? Pengen merasakan sejuknya air dingin, segar ke pegunungan. Jakarta kemana pak? Puncak. Nanti Dajjal itu bawa seperti itu. Kalau orang tidak mempelajari sunnah, pasti dia akan datang ke tempat-tempat yang menjadi objek-objek tujuan yang sangat diidam-idamkan. Kadang orang saking pengennya punya air yang jernih mengalir di rumahnya kan ada air apa? Air mancur. Semua orang suka air. Tapi justru itulah tipuan Dajjal. Bisa jadi nanti Dajjal bukan hanya sekedar membawa air, tapi apa saja yang diinginkan oleh manusia pada saat itu. Mungkin ibu-ibu yang pengen langsing ya, kulitnya kenceng, apa tidak mungkin Dajjal menawarkan perawatan tubuh? Mungkin. Tidak perlu pergi ke salon cukup dipoles sama Dajjal jadi can cantik. Hidung mancung, pipi kenceng, iya kan? Bapak juga begitu. Kalau bapak pengen duit apa? Duitnya pak banyak. Hartanya banyak, mobilnya banyak, istrinya bisa jadi Dajjal menawarkan apa yang menjadi keinginan-keinginan, cita-cita manusia pada saat itu. Orang Arab dikasih gambaran air mengalir, seneng nggak pada waktu itu? Di mana tempat yang jarang air mengalir dengan jernih, sangat diharapkan. Demikian pula Dajjal membawa parit-parit api. Tidak lain adalah membawa ancaman, hukuman, siksaan Tentu orang pengen lari dari hal seperti itu. Kalau orang tidak beriman, tidak mempelajari sunnah Rasul, pasti dia datang kepada yang enak, lari kepada yang tidak enak. Padahal semua itu kebalikannya. Maka ikutlah tips dari Nabi. Apa tips dari Nabi yang harus dilakukan ketika itu terjadi? Siapa yang menemukannya, hendaklah ia, hendaklah didatanginya sungai yang kelihatan seperti api menyala. Hmm, lalu mendatangi yang apa, Pak? sungai yang menyala. Takut nggak pak? Itu perintah Nabi. Kalau Dajjal datang, datangi sungai apinya. Takut nggak? Takut. Tapi itulah perintah Nabi. Bayangkan kalau orang yang tidak pernah membaca atau mendengarkan hadis ini, pasti dia datang yang di mana? Yang jernih. Kalau kita taat kepada Nabi, pasti kita datang apa yang disampaikan oleh Nabi. Datanglah kepada apa? Yakni sungai api atau parit-parit api yang menakutkan itu. Apa yang dilakukan? Dua. Lalu picingkan mata. Picingkan mata. Gimana picingkan mata itu, Pak? Kayak orang apa ya? Ya. Jadi di kayak di dikeker gitu ya. Ya. Kicingkan mata, picingkan mata. Yang ketiga, Tundukkan kepala Tundukkan kepala dan minumlah airnya. Dan minumlah airnya. Disuruh minum airnya, Pak. Padahal kita takut. Itulah tipuan dajjal. Kenapa harus meminum airnya yang bergejolak seperti api itu? Karena maka sesungguhnya itulah air sejuk. Justru itulah air yang sejuk. Sama dengan dajjal-dajjal kecil ini menawarkan dalam kehidupan ini kesembuhan, kecantikan, kekayaan. Dan banyak orang sudah terjatuh kepada tipuan mereka. Apalagi fitnah dajjal tentu lebih dahsyat daripada dajjal-dajjal kecil yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita jangan sok kalau dajjal itu muncul pengen tahu. Gua pengen tahu ah, kayak apa sih dajjal. Oh bakal nggak bisa lepas kita dari fitnahnya. Saya kan sudah kuat iman saya. Saya tiap hari baca Quran kok. Jangan. Kenapa? Karena menyelisihi perintah Nabi. Karena Nabi memerintahkan jika Dajjal itu keluar, muncul, disuruh kita bersembunyi, lari. Baca Abu Dawud 4319. yang sudah dibuka jangan ditutup sehingga nanti kita buka lagi. Mungkin nggak Dajjal datang ke Jakarta, Pak. Kalau datang gimana Pak? Sembunyi di mana? Inti sudah punya persembunyian. Ya, silakan. Dari Imran bin Husain, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa mendengar kedatangan Dajjal, hendaklah ia segera menjauhinya. Ya, fajtanibu, jauhi dia. Kalau kau mendengar ya, yang namanya dajjal itu sudah keluar muncul, jauhi. Jangan berlagak pengen tahu. Sama dengan dajjal kecil juga begitu. Kalau ada tukang sulap, nggak usah didatangi. Itu tes case Uh, ada apa? Kok berkerumun orang? Wah, katanya bisa mematahkan besi. Nggak usah datang, dajjal itu. Itu perintah Nabi. Sebelum kita menjauhi yang besar, jauhi yang kecil. Makanya kalau ada tawaran-tawaran dukun, ya mendatangkan, menawarkan kehebatan, ya bisa tambah besar, tambah panjang, jauhi. Loh, Dajjal itu akan menawarkan begitu, Pak. Dajjal kecil aja menawarkan apalagi Dajjal gede nanti. Bisa jadi nggak? Suruh jauhi, jangan dekati. Tes case mulai sekarang. Bagaimana sikap kita kepada dajjal-dajjal kecil itu? Sebelum datang dajjal yang yang gede. Jauhi. Kenapa? Tidaklah seorang mukmin yang mendatangi dajjal apa yang dia kira. Lanjut. Karena demi Allah, sesungguhnya seorang lelaki akan mendatangi Dajjal dan menyangkanya sebagai seorang mukmin. Iya. Hingga kemudian ia akan mengikuti hal-hal subahat yang ditebarkan Dajjal. Maka kalau kita urut, pertama sebelum muncul istiqomahlah berdoa tadi. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid Dajjal. Itu yang kita lakukan sebelum muncul muncul. Kalau muncul lah lari. Tapi kalau jajal datang dengan tiba-tiba di depan kita, nah. Gimana? Baru yang ketiga, apa? Bacakan di hadapan dia sepuluh ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Itu urutannya. Makanya diapalin. Buka Abu Dawud 4323. Sudah hafal atau belum, Pak? Sudah ada. Abu Dardas. Isinya betul? Ya, 10 ya. silakan. Dari Abu Darda, ia meriwayatkan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terjaga dari fitnah dajjal. Nah, baca di hadapan dajjal, yakni 10 ayat pertama dari surah Al Al-Kahfi. Saya yakin anak-anak kita lebih duluan apal ya daripada kita. Itu persiapan akhir zaman, Pak. Karena bisa jadi kita nggak berjumpa dengan dajjal kelak, tapi anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita bisa jadi. Alangkah Ironinya, kalau kita punya keturunan nanti justru jadi pasukannya Dajjal. Masya Allah. Mestinya dia harus bergabung dengan pasukannya siapa? Pasukannya Imam Al-Mahdi bersama Nabiullah Isya. Nah itu dipersiapkan mulai sekarang. Karena siapa yang menceritakan hal ini kepada anak-anak kita? Sudah mulai diberhentikan kisah-kisah yang tidak ada juntrungnya. Dongeng sebelum tidur yang diceritakan apa? Kancil dan buaya, ya kan? Makanya negeri ini banyak koruptor. Kenapa? Karena diceritakan kancil, hewan cerdik, nyolong timun. Ya. Kan? Ceritanya kancil nyolong timun, ya. Katanya kancil hewan cerdik, pinter, berkelit. Coba kalau ceritanya kepahlawanan, perjuangan. Bagaimana seorang mukmin memperjuangkan agama Allah. Dan kisah-kisah seperti ini bukan pepeskan pepesan kosong, tapi ini syarat dengan akbar nubuat, kabar kenabian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang harus senantiasa diingat-ingat, dijaga. Para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Nah, dajjal ini dia akan bikin onar ke seluruh negeri. Dia akan jelajahi seluruh negeri di muka bumi ini untuk dibuat kacau. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan seperti angin. Seluruh negeri akan didatangi. Walaupun masa waktu dia muncul tidak lama, cuma hanya 40 hari saja. Baca Muslim nomor 2480. dari Nawas. Nawas. Nawas bin Sam'an dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu katanya, pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau, beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, "Apa kabar kalian?" Jawab kami, "Ya Rasulullah, Tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal, kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul, sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Maka keimanan yang ada pada dirinya itulah yang akan membelanya. Akidahnya yang benar, amal solehnya yang sudah dia lakukan akan menjadi pembelanya. Kemudian dan Allah taala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal pemuda berambut keriting. Ah. Jadi Dajjal ini termasuk Bani Adam, Pak. Ada yang mengatakan Dajjal ini bukan manusia, tapi kalangan jin. Salah. Bahkan yang lebih ironi Dajjal dianggap kiasan. yakni negara adikuasa. Negara yang zolim. Dia menganggap bahwa Dajjal ini sesuatu yang abstrak, bukan yang fisik. Kalau melihat disebutkan dalam hadis ini, disebutkan ciri-cirinya secara fisik. Rambutnya bagaimana Pak? Keriting. Keriting. Kemudian? Matanya picek. Los. Aku lebih condong mengatakan serupa dengan Abdul Uzza bin Qatan. Dulu ada di zaman Nabi yang bisa dibuat personifikasi Ya, sebagai contoh karena ada yang mirip dengan apa yang digambarkan Nabi, namanya Abdul Uzza bil Qahtan. Cuman kalau sekarang ada orang rambut keriting, matanya picek, jangan panggil dajal ya. Udah udah dajal. Zaman Nabi ada yang dibuat permisalan seperti itu. Kemudian Barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Al-Kahfi, dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak. Itulah yang disebut dengan Khurasan, negeri antara Syam dan Irak. Tapi Khurasan ini negeri yang unik karena di sana itu sangat heterogen, berkumpul berbagai macam bangsa dan asal muasal etnis-etnis masa lampau. Dan dari sananya juga nanti akan keluar bangsa-bangsa pilihan yang akan bersama Al-Mahdi untuk membela yakni kepemimpinan Al-Mahdi pada akhir zaman. Kemudian lalu dia merusak di, di Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri Wahai hamba Allah Karena itu teguhkanlah pendirianmu Tanya kami Ya Rasulullah Berapa lama dia tinggal di bumi Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 40 hari 40 hari saja Cuman hari pertama selaksa apa? Satu hari seperti setahun. Satu hari seperti sebulan. Hari kedua seperti sebulan. Terus? Satu hari seperti sepekan. Hari ke ketiga seperti sepekan. Kemudian? Dan se selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Coba dihitung. Hari pertama berapa? Setahun. Setahun berapa hari? 365. Hari kedua berapa? Tambahkan 365 dengan Dan ternyata waktu sebanyak itu cukup untuk mengelilingi dunia. Tidak ada negeri-negeri di muka bumi ini yang tidak dijelajahi oleh oleh Dajjal. Hanya dua negeri yang tidak akan dimasuki oleh Al-Masih Dajjal. Mana dia? Al-Makkatul Mukarromah wal Madinatul Munawwarah. Tapi justru nanti ketika Dajjal itu muncul keluar, orang-orang munafik yang di Mekah dan Madinah malah keluar dari tempat itu. Aneh kan? Sehingga saat itulah masa pembersihan. Nanti Mekah dan Madinah itu hanya diisi oleh orang-orang mu mukmin yang sebenarnya. Kalau sekarang banyak nggak munafik. Halo? Mekah, Madinah masih banyak nggak orang munafik? apalagi Jakarta dan yang lainnya. Nah, dua kota suci ini setiap tapal batas dua kota ini dijaga oleh malaikat yang siap dengan menghunus pedang yang tajam. Pedang bukan M16. Bukan ya senjata-senjata modern Coba dibaca Muslim 2482. Itu dikasih tanda dulu nanti kita balik ke sana. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Tidak sebuah jua pun negeri melainkan semua diinjak oleh dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah bergoyang atau gempa. Nah, karena sebab goyangan gempa itulah banyak orang keluar dari dari Madinah dipikir mau kiamat. Makanya dia lari dari kota Madinah. Sampai pada zaman sahabat sendiri banyak orang keluar dari Madinah. Dikatakan oleh Abdullah bin Umar kamu itu blow on kalau bahasa kita. Sudah di tempat yang terbaik malah kelu keluar. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda Siapa yang sabar dengan ujian kota Madinah ini Dan meninggal di kota itu Rasulullah akan menjadi saksinya Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul akan memberikan syafa, syafaat kepadanya Pingin nggak meninggal di Madinah, Pak? Pak, Bu, pingin nggak meninggal di kota Madinah? Ya udah, kalau pingin saya doakan. saya doakan apa? Saya doakan bapak ibu matinya husnul khotimah. Kalau meninggal di Madinah digebukin orang nyolong sandal sama aja. Ya. Kan? Di Madinah tapi matinya suul khotimah. Husnul khotimah. Tapi semua itu sudah memang ketetapan takdir. Karena kita tidak tahu hal yang gaib. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Itu kunci-kunci yang gaib. Sehingga kalau orang mau mati di suatu tempat, Allah akan Hajakkan orang itu pergi ke tempat itu. Orang yang belum pernah keluar negeri, taunya cuma desa. Sekali keluar langsung ke Mekah untuk melaksanakan apa? Ibadah haji umroh. Monas saja nggak tahu pak. Jakarta kayak apa rupanya nggak tahu. Karena dari orang dusun dapat rizki atas izin Allah haji dia. Sampai di sana, eh nggak taunya kena musibah, ketiban apa? Kalau Allah menentukan takdir seseorang mati di mana, Allah jadikan orang itu berhajat ke tempat itu. Jadi hakikatnya, orang kalau lari dari kematian, sesungguhnya dia lari menuju kemana? Kepada kematiannya. Ada perang di Syria, ya kan? Ingin melarikan diri keluar, mengungsi, Naik perahu, pergi kemana? Ya, kalau pergi ke negeri kita ada nggak pengungsi-pengungsi seperti itu? Orang-orang selundupan seperti itu? Ada, mau ke Australia, tengah laut, mati. Berarti Allah hajatkan orang itu pergi ke suatu tempat. Dia lari dari kematian, hakikatnya dia menjemput apanya? Menjemput kematiannya. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Sekalipun manusia bersembunyi pasti akan berjumpa dengan ajal itu. Baik. Kembali kepada masa Dajjal ekspansi dan apa bahasanya? Safari apa ini? Safari dak dakwah, dakwah jahanam. Karena nanti ya Sebelum Dajjal muncul itu kan muncul dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Sekarang sudah ada atau belum? Sudah ada. Apalagi Dajjal. Dia kan jadi dai. Makanya dia nak mengaku sebagai apa? Nah, nabi. Menyeru kepada neraka jahanam. Menyeru, menyeru untuk menyembah dia. Safari dakwanya Dajjal. Dia akan keliling dunia. Karena cepatnya seperti cepatnya apa? Lanjut. Tanya kami, Ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Jawab beliau, tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Tanya kami, berapa kecepatannya berjalan di bumi? Jawab beliau, seperti hujan ditiup angin. Iya, seperti hujan ditiup angin. Berarti kecepatannya seperti apa berarti Pak? Hujan ditiup angin. Sebetulnya yang bergerak itu hujannya apa anginnya? Berarti kecepatannya ya seperti apa? Ya angin itu sendiri. Sekarang saya tanya, berapa kecepatan angin, Pak? Ah, browsing, browsing. Kecepatan angin yang paling cepat berapa kilometer per jam? Selama 400 lebih hari tadi ya, itu menjelajahi seluruh negeri. Semua negeri diinjak-injak. Yang taat kepada Dajjal akan diberikan kesejahteraan, keamanan yang semu. Yang tidak lain itu adalah sihir yang dilakukan oleh Dajjal. Apa kata beliau? dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya iman kepadanya. Lalu mereka iman dan mematuhi segala perintahnya. Setelah dia beriman, apa yang terjadi? Diperintahkannya langit supaya hujan, maka nah, turunlah Dajjal bisa mendatangkan apa, Pak? Bisa mendatangkan hujan, Tapi ini tidak lain si sihirnya. Bukan karomah. Tidak mungkin karomah diberikan kepada makhluk sedurjana dia. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang seakan-akan itu adalah karoma Padahal itu adalah istid, istidraj. Untuk menipu manusia. Dan ahli sihir. Masternya the master. Ini ada jal ini. Masternya dia. Karena sampai saat ini belum ada master sihir yang dapat mendatangkan apa? Mendatangkan hu hujan. Cuman seakan-akan dia itu hanya sekedar mampu untuk memindah apa? Memindah hujan. Apa itu? Pawang hujan. Padahal betul nggak pawang hujan bisa meninggal, memindah hujan? Bisa nggak pawang hujan memindahkan hujan? Nggak bisa. Karena hujan itu hanya bisa dipindah oleh petugasnya. Siapa petugasnya? Malaikat. Dibekali oleh Allah apa malaikat? Halo. Buka Tirmizi 3117. Belum tahu dia. Afan ya kalau anak ngaji metode seperti ini karena saya masih bodoh. Jadi minta tolong untuk dibacakan kitab ya. Jadi supaya Bapak semakin ya yakin ya. Afwan. Karena seperti ini mengulur waktu juga ya kan. Tapi tidak apa-apa. Kalau kita dapat sedikit yang penting bermanfaat. Nah. Ada orang Yahudi datang kepada Rasul. Dia tanya. Cuman ingat, Yahudi itu kalau tanya ngetes. nggak menuntut, menuntut il, ilmu. Apa kata dia? Abdullah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Walid saat itu ia berada di Bani Ij, di Ijil. Bani Ijil dari Bukhair dari Bukair dari Syihab dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata orang-orang Yahudi datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata apa katanya wahai Abu Qasim Tolong beritahu kepada kami tentang Ar-Rod. Akhbirni anir rat. Apa arrot itu? Sampai diabadikan dalam Quran surah 13. Apa itu? arrodu Apa artinya? Petir. Guntur. Petir. Gle. Gledek. Terus? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu malaikat yang ditugaskan di awan dia mempunyai cemeti atau cambuk dari api untuk menggiring awan kemana Allah kehendaki. Nah, ternyata malaikat itu dibekali cambuk. Malakun minal malaikati muwakkalun bis sahab. Jadi ada se seorang malaikat yang tugasnya khusus. Ditugaskan di awan. Lahu siyatun minnar. Ya, jadi dibekali cambuk dari api. Dipakai apa? Ya suku bihas sahab, yakni untuk menggiring awan. Ibarat pengembala yang digembalakan apa? Awan. Pengembalanya siapa? Malaikat. Pengembala tidak akan taat kecuali hanya taat kepada sang pemilik gembalaan. Siapa juragannya? Allah. Maka nggak mungkin malaikat taat sama pawang hujan. Hanya taat sama sang juragan Allah. Malaikat tolong dong pindahin dikit ke sono. Gua dapat order nih. Nih klien saya mau ada hajat sunatan. Dipindah. Enggak, Hanya taat kepada Allah malaikat itu. Jadi bohong, pawang hujan itu bohong sebetulnya. Antum jangan dibohongin. Itu termasuk dajjal itu. Dajjal apa itu? Kecil. Udah kadung ngasih 500 ribu, ya. Kalau seandainya betul seakan gak hujan, ya kebetulan aja gak hujan. Malaikat aja mindah awan bekalnya apa? Cambuk. Orang kalau kena gimana? Gosong. Nah. Coba apa Bang Hujan, bekalnya apa? Sapu lidi. Tancepin lombok merah ya kan? Kadang CD celana dalam dilemparin. Macem-macem itu. Ini cambuk, cambuk malaikat cemeti yang terbuat dari api. Yahudi bertanya juga setelah dia membenarkan perkataan beliau. Apa kata beliau? Mereka berkata lagi, lantas suara apa yang biasa kami dengar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah suara perintah malaikat. Suara perintah malaikat itu terhadap awan. Jadi suara geledek, suara mengguntur, yang menggelegar itu ternyata suara komando malaikat. Menggiring apa? Menggiring awan. Kalau kita mangga ya, kita ini sudah kadung dapat pelajaran IPA. Karena kilat dengan suaranya kan beda. Ya kan nggak bersamaan kan. Katanya apa alasannya? Karena kecepatan gelombang cahaya lebih cepat dari gelombang su suara, katanya begitu. Padahal ternyata tidak. Bahwasanya cambuk eh, Petir itu adalah cambuknya malaikat dan suara yang menggelegar itu adalah suara komando malaikat. Lantas apa kata orang Yahudi tadi itu? Engkau benar. Sodakta ya Aba Qasim. Kau benar. Ternyata dia ngetes. Lu Yahudi ini berarti punya ilmu nggak? Dari siapa dia? Ya dari nabi-nabi mereka sebelumnya. Oleh karena itu, jangan tertipu oleh dajjal-dajjal kecil, dajjal-dajjal kerocok itu. Jangan percaya kita ini. Ya. Kalau dajjal kecil aja bisa menipu manusia, termasuk nanti dajjal yang besar, dia da bisa mendatangkan apa? Hujan. Pertanyaannya, apa dia berkolaborasi dengan malaikat di awan ini? Tidak ada sejarah dajjal berkolaborasi dengan malaikat malaikat untuk mendatangkan hujan, mendatangkan rizki, mendatangkan nikmat-nikmat duniawi. Bisa jadi itu tidak lain adalah tipu daya pemimpin mereka, pemimpin tertinggi yakni siapa? Ib iblis laknatullah alaih. Karena dia masih hidup. Masih hidup kah? Masih hidup. Eh, secara strategik kita ini kalah sebetulnya sama iblis. Karena dia punya bank data yang tersimpan. Sementara kita terputus ya dengan nabi-nabi terdahulu. Jangankan Nabi Adam. Nabi, dengan Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Kita tidak mengenal sejarah-sejarah kebaikan. Coba kalau iblis dengan bala tentaranya. Karena pemimpin tertingginya masih hidup, dia bisa cerita. Seluruh kejadian-kejadian di muka bumi ini bisa diakses data-datanya. Untuk menggoda orang setingkat Abu Jundi seperti ini, kecil dalam sejarah, iya kan? Kalau kita tidak mendapatkan taufik dari Allah, mustahil secara strategi kita menang. Kalah pasti kita. Itulah Allah yang telah memelihara dan melindungi kita. Baik, kembali kepada Muslim. Dia datang menurunkan hujan. Setelah hujan itu turun, apa yang terjadi? Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu lebih besar karena cukup makan. Kemudian didatanginya kaum yang lain dan diajaknya mereka supaya iman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang. Habis seluruh kekayaan negeri itu karena kaumnya penduduknya tidak mau mengikuti dajjal. Tanahnya kering, tidak turun hujan, terjadilah kelaparan, paceklik. Sehingga banyak terjadi korban apa yang terjadi pada saat itu? Manusia tidak makan kecuali di zikir. Itulah makanan pada saat Dajjal turun ketika dia menolak untuk mengikuti Dajjal. Untuk mengenyangkan dan untuk mencukupi kebutuhannya Dia berzikir kepada Allah Tabaraka ta'ala Nah itu harus dimulai sekarang Antum kenyang gak dengan zikir? Belum nyoba ya Coba nggak mangan sehari, zikir terus. Jangan di, jangan di apa namanya? Jangan diremehkan itu. Zikrullah itu. Jangan diremehkan. Zikir termasuk membaca Al-Qur'an itu zikir yang paling bagus. Membaca kalimat kalimat thayyibah. Membaca surat Al-Baqarah, kan itu janjinya. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, Allah akan memberikan kecukupan. Buka Muslim nomor 772 kalau tidak salah. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu ketika Jibril sedang duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekonyong-konyongnya kedengaran suatu bunyi seperti pintu sedang dibukakan orang. Lalu diangkatnya kepalanya seraya berkata, Nah, inilah pintu langit dibukakan hari ini, di mana sebelumnya tidak pernah dibuka melainkan baru hari ini. Dari pintu itu turun malaikat Kata Jibril, inilah malaikat turun ke bumi, di mana dia tidak pernah turun sebelumnya, melainkan baru hari ini. Setelah malaikat itu memberi salam, lalu dia berkata, Gembirakanlah umatmu dengan dua cahaya, yang kedua-duanya hanya diturunkan kepadamu, dan tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelum kamu. Yaitu, Apa itu dua cahaya? surat Al-Fatihah dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah dan ayat-ayat penutup dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah mulai dari 28 284 sampai 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir sampai habis. Kemudian tidak satu huruf pun yang Anda tidak satu rupun yang Anda baca dari keduanya melainkan akan diberikan pahalanya kepada Anda. Iya. Dalam riwayat yang lain mengkoroa akhir suratil Baqarah kafatahu. Siapa yang membaca akhir dari surah Al-Baqarah, Allah akan mencukupinya. Ini maknanya luas mencukupi, mencukupi kebutuhannya, mencukupi yakni keinginan-keinginan nafsunya, sahwatnya dicukupi oleh Allah. Mungkin barangkali kita belum bisa merasakan hari ini. Mungkin suatu saat dengan membaca Al-Quran dan berzikir itu merupakan kecukupan kita. Sehingga mengenyangkan jiwa kita. Kita tidak berhajat kepada halal yang bersifat fisik. Karena dicukupkan melalui Al-Quran dan zikrullah. Itu bisa terjadi kelak. Wallahu a'lam. Baik, kembali. Apa yang dilakukan Dajjal setelah itu? Kemudian dia lewat di suatu negeri yang telah rusak binasa. Katanya, keluarkan perbendaharaanmu, maka keluarlah seluruh kekayaan negeri ini. Dan pagi mengikuti daj dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dipanggilnya seorang muda remaja lalu dipukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu terbelah menjadi dua dan belahannya terlempar sejauh anak panah dipanahkan. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia yeah. datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Inilah karomah yang kelak akan terjadi pada seorang pemuda. Yang pemuda ini mendakwahkan bahwa manusia harus menjauhi dajjal. Jangan mengikuti Dajjal, dia adalah pendusta. Sementara Dajjal mengaku dirinya sebagai nabi. Puncaknya nanti mengaku sebagai tu, Tuhan. Itu puncaknya. Jadi pemuda ini melarang manusia untuk itu. Akhirnya dia dihukum. Dalam riwayat dia digergaji, terbelah dua. Dalam riwayat yang lain dipotong dengan pedang. Belahannya dilemparkan sejauh mata memandang. Dajjal lantas memanggil tubuh yang telah terpotong tadi itu. Akhirnya menyatu kembali. Begitu setelah hidup, nah kan kau sudah kubunuh dan sekarang kuhidupkan lagi. Apakah kau nggak percaya sama aku? Aku ini Tuhan. Kata pemuda itu, justru aku semakin yakin bahwa kau adalah Al-Masihud Dajjal. Dan ternyata pemuda yang dikabarkan oleh Nabi itu, ternyata saya. Dia sendiri nggak tahu. Nggak tahu kalau itu. Sudah dikabarkan nggak sama Nabi? Sudah dikabarkan. Cuman nggak disebut namanya siapa. Tinggalnya di mana. Yang jelas bukan dari Jakarta. Nggak mungkin lah. Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nah, tadi disebutkan bahwa Dajjal ini nanti bertolak. Titik tolaknya itu nanti dari tempat antara Syam dan Irak. Itulah Khurasan. Tapi sebetulnya apakah dia di sana kira-kira? Apakah Dajjal di sana? Atau di mana sekarang dia? Pak, ada yang mengatakan bahwa Dajjal di segitiga mana? segitiga bermuda itu sesuatu pendapat yang tidak berdalil. Karena dalil yang sahih telah disampaikan oleh Nabi tentang perjalanan seorang sahabat yang beragama Nasrani yang bernama Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal dan akhirnya ketika kembali bertemu Nabi menyatakan keislamannya. Karena dia telah bertemu dengan Dajjal di mana Dajjal itu menanyakan tentang hal ihwal Rasulullah. Apakah sudah datang Nabi yang terakhir di kalangan bangsa Arab? Sementara Tamim Ad-Dari ini sudah pernah dengar bahwa telah muncul Nabi di daerah Mekah, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Nah Tamim Ad-Dari ini dia menumpang dengan kaumnya yang lantas terdampar di sebuah pulau. Silakan kisahnya kita bisa cek dalam Abu Dawud 4300 25 25 25 26 Iya dari Fatima dari Fatimah binti Qais bahwa suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan salat Isya. Kemudian beliau keluar seraya bersabda, sesungguhnya aku tertahan oleh perbincangan Tamim Ad-Dari mengenai seorang lelaki yang berada di tengah sebuah pulau kecil dari gugusan pulau-pulau. Ketika itu aku di tengah bersama seorang perempuan berambut panjang. Aku bertanya kepada perempuan itu, "Siapakah kamu?" Perempuan itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Jadi dia menyebut perempuan di situ mungkin karena sifatnya yang memiliki rambut rambut panjang. Padahal sebetulnya rambutnya itu yang panjang itu bukan hanya rambut kepala, tapi seluruhnya rambutnya panjang panjang. Rambut tangannya, rambut kakinya panjang. Makanya dalam riwayat yang lain, dia disebutkan seperti hewan melata. Kemudian, pergilah kamu ke istana itu. Maka aku pun mendatanginya. Ternyata di sana ada seorang lelaki berambut panjang hmm. yang terikat rantai yang tingginya antara langit dan bumi. Tingginya antara langit dan bumi. Ini mungkin majas. Ya tidak sampai ke langit, cuman karena ting tingginya, tangannya terikat terbelenggu, menyatu dengan lehernya. Dirantai ini. Laki-laki yang besar tubuhnya ini, tinggi. Kemudian, maka aku bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Aku adalah Dajjal." Apakah seorang nabi yang buta huruf telah diutus saat ini? Aku menjawab, "Ya, sudah." Ia bertanya, Apakah manusia mematuhinya atau mengingkarinya? Aku menjawab, mereka mematuhinya. Ia berkata, itulah yang lebih baik untuk mereka. Bapak, ini asalnya jam berapa? Masih ada? 15 menit. Oke, lanjutkan. Jadi bertanya Dajjal tentang diutusnya Nabi terakhir di Jazirah Arab. Maka Tamim Ad-Dari menyampaikan kabar itu. Iya. Ketika ditanya apakah manusia mematuhinya? Iya, manusia mematuhinya. Dan bertambah pengikutnya. Baguslah kalau begitu. Itu lebih baik. Kenapa? Berarti kalau sudah tandanya nanti dia akan bakal keluar. Maka informasi ini penting buat Dajjal. Kemudian lanjut baca setelah uh, 43 26 ya. Dari Fatimah. Ya. Nah, dari Fatimah binti Qais ia berkata, aku mendengar muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru as-salatu jami'ah. Salatlah berjamaah. Maka aku pun keluar dan menunaikan salat bersama beliau. Selepas salat, beliau duduk di mimbar selayar tertawa lalu bersabda, semua orang hendaknya tetap di tempatnya masing-masing. Kemudian beliau bertanya, Apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian semua? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, Sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukan untuk suatu berita menakutkan atau menggembirakan. Melainkan aku mengumpulkan kalian adalah karena Tamim Ad-Dari, seorang lelaki Nasrani, telah datang dan berbaiat serta menyatakan keislamannya. Ia berbincang kepadaku dengan sebuah pembicaraan yang persis seperti yang telah aku katakan kepada kalian mengenai Dajjal. Tamim bercerita, Tamim bercerita kepadaku bahwa ia pernah menumpang sebuah perahu bersama 30 lelaki dari kaum Lahom dan, dan Juzan. Ya. Kemudian lalu mereka terombang-ambing oleh ombak di lautan selama sebulan. Sebulan diombang-ambingkan ombak, lantas dia terdampar. Setelah terdampar, di saat senja mereka terdampar di sebuah pulau, lalu mereka duduk di dekat kapal tertumpangan mereka dan setelah itu bergegas memasuki pulau tersebut. Tiba-tiba mereka dihadang oleh hewan, hewan melata raksasa berbulu lebat. Ah, di sini disebutkan apa? Tadi kan perempuan, di sini disebutkan hewan melata. Ya mirip-mirip Bing, eh, subhat antara apa? Antara manusia dan he hewan. Kira-kira kalau dikombin kita uh, keduanya ini kira-kira uh, makhluk yang mirip antara manusia dan hewan itu apa? Hah? Monyet. Cuman tadi bulunya gede. Uh, bulunya leb, lebat dan bentuknya be, besar. Kira-kira monyet apa yang lain yang sejenisnya? King Kong. Nanti King Kong nanti ada wanitanya di situ. Yang paling gede itu apa? King Kong itu memang apa benar adakah? Mungkin yang gede ya gorila, yang belebat bulunya. Wallahu a'lam. Yang tahu secara pasti adalah sahabat Tamim ad Ad-Dari. Kita hanya meyakini sebagaimana deskripsi apa yang digambarkan oleh sahabat tersebut. Kemudian mereka berkata, "Celakalah kamu. Siapakah kamu?" Hewan itu menjawab, aku adalah al-jassah. Dikatakan hewan kok bisa ngomong gitu loh. Dikatakan manusia karena bisa ngomong, tapi kok bulunya lebat. Kalau bulu jenggotnya lebat nggak apa-apa. Bulunya lebat semua. Sehingga disifati di situ antara depan dan belakang nggak bisa bedakan antara depan dan belakang. Kemudian pergilah kalian menemui seorang lelaki yang berada di istana itu. Karena ia sungguh ingin mendengar berita dari kalian. Lalu setelah Al-Jasah menyebutkan kepada kami tentang lelaki itu, maka kami segera raib darinya yang rupanya begitu menyeramkan bagaikan syaitan. Terus. Kami bergegas cepat hingga kami sampai dan masuk ke istana yang dimaksud. Di sana kami temui seorang manusia atau seorang lelaki yang sangat besar. Ah, dan... satu ya. Jadi disifati besar. Artinya besar itu berarti postur tubuhnya melebihi manusia pada umumnya. Jadi nggak wajar. Seberapa tingginya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Terus dan kuat. Kuat itu sifat yang kedua, kuat. Karena tentu kekuatan itu bisa dilihat dari dari performennya, ya kan? Kira-kira digambarkan kuat itu dengan ototnya yang bagaimana? Ya, kekar dan sebagainya. Terus dan tangannya menyatu dengan lehernya. Terbelenggu tangannya menyatu dengan leher. Kemudian apa pertanyaan Dajjal kepada sahabat Tamim? Lanjut. Kemudian Dajjal bertanya kepada mereka tentang Nahal Baisan, sebuah daerah di Syam dekat Yordania. Ain Zuhar Zuhar. Ya. Sebuah desa di daerah Tandus ya, di wilayah Syam. Termasuk di riwayat yang lain disebutkan bahwa Dajjal bertanya tentang se sebuah danau yang disebut dengan Danau Tobaria, Orang mengatakan Danau Tiberias. Dia bertanya apakah airnya masih banyak? Kata Tamim Ad-Dari, ya masih banyak. Tapi sekarang bagaimana? Sudah susut, kering. Sudah susut ya, bukan kering sama sekali. Enggak. Sudah berkurang sekian meter dari permukaan. Itu berarti dia senang kabar ini. Berarti nggak akan lama. Eh, Dajjal akan keluar. Karena dia sudah menunggu bertahun-tahun. Kemudian dan tentang kedatangan seorang nabi yang buta huruf. Lelaki itu lalu berkata, "Sesungguhnya aku adalah Al-Masih dan aku akan segera keluar." Kemudian Nabi menjelaskan di mana letak tempat pulau itu. Dalam riwayat ini Nabi menjemputkan dua tempat yang memungkinkan salah satu di antara kedua tempat ini. Apa itu? Sesungguhnya ia berada di laut Syam atau laut Yaman. Wahwa fi bahri Syam atau fil bahril Yaman. Sesungguhnya dia pulau itu ya berada di laut Syam kalau tidak di laut ya Yaman. Segitiga bermuda jauh nggak dari tempat itu? Oh jauh. Nah kita nggak tahu tempat kepulauan di dekat lautan Yaman dan lautan Syam itu di sebelah mana? Karena memang Allah sajalah yang tahu. Dihijab. Sebagaimana apa? Manusia tidak tahu di mana letak posisi benteng Zul Zul Dzulqarnain. Kalaupun ada riwayat-riwayat itu masih banyak berisi zon. Baik. Para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Inilah Dajjal yang ditunggu-tunggu oleh para pengikutnya yang kelak akan membuat fitnah besar di muka bumi ini yang akan berhadapan langsung dengan Nabiullah Isa. Karena tidak akan dapat membunuh Dajjal kecuali hanya Isa alaihissalatu wassalam. Nah bagaimana tentang Isa? Setelah kita mengetahui siapa itu Dajjal, kita harus tahu siapa itu Isa dan bagaimana kemudian akhir dari sepak terjang keduanya. Ikhwatal iman, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui siapa Al-Masihud Dajjal, maka tidak ada yang bisa membunuh Al-Masihud Dajjal atas izin Allah kecuali adalah al masihud Isa bin Maryam. Nah siapa Isa itu? Kalau kita mengenal Isa dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dengan bahasa Arab. Tapi dengan bahasa-bahasa yang lain, manusia mengenal Isa dengan sebutan seperti Esau dalam bahasa Ibrani. Atau dalam bahasa Latin dia dipanggil dengan Ye, Yesus. Yesus. Dalam bahasa Inggris mungkin orang memanggilnya dengan G, Jesus. Apakah itu Esau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa apapun? Apakah dipanggil dengan Yesus dalam bahasa Latin? Dalam bahasa Arab dengan Isa? Kalau yang dimaksud adalah seorang lelaki yang lahir dari seorang wanita, perempuan, wanita suci, tidak memiliki suami, maka sebetulnya sama saja. Itu hanya sebutan nama dari bahasa yang ber, berbeda-beda. Oleh karena itu, hakikat siapa Isa itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Khususnya di dalam surah Maryam surat 19 Insyaallah mulai dari ayat 16 kalau enggak 17. Walqur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makana syarqiyya.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 Dia memiliki tempat khusus untuk beribadah. Wanita solihah yang kelak nanti menjadi pemimpin wanita pemimpin bidadari surga. Di samping Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian istri Firaun Asiya dan kemudian Maryam. Dari rahimnya akan keluar seorang hamba Allah yang kelak menjadi nabi dan rasul Bagaimana kisah perjumpaannya dengan Jibril ketika itu? Apa katanya? Lanjut. Ayat 17. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا fatam فتمثل لها بشرا سويا Apa kata Allah? maka ia mengadakan tabir atau yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Iya, fa ruhana. Kami mengutus ruh kami. Siapa malaikat? Jibril. Dia datang kepada Maryam fatamathala laha basharon syawiyah. Dia menjelma sebagai manusia yang sempurna. Malaikat itu kalau menyamar manusia, jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Nggak pernah perempuan. Padahal kalau menurut logika, akan lebih akrab dengan Maryam yang jenis kelaminnya perempuan, jika malaikat ini berubah wujud jadi apa? Perempuan menurut logika datang berpelukan ya kan? salaman tetap ini akidah al-sunnah wal jamaah malaikat tidak pernah merubah dirinya ketika berjumpa dengan manusia dengan menyamar sebagai wani, wanita justru yang sering nyamar wanita itu ib, iblis makanya nggak ada kakek sihir nggak ada yang ada perempuan nggak Perempuan. Pak Lampir nggak ada Pak Lampir, yang ada siapa? Mak Lampir. Datang kepada Maryam dalam kondisi seorang lelaki yang sempurna. Jibril pun pernah datang kepada Nabi dengan ciri-cirinya, rambutnya hitam legam, bajunya putih bersih, dan tentu memakai pakaian sunnah, Pak. Karena Nabi sendiri mengatakan al basul bayat, pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Fa innaha athhar wa atyab, karena itu lebih suci dan lebih lebih baik. Wa kafinu mautakum biha dan kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan kain berwarna putih itu. Itu ciri-ciri malaikat kalau datang dengan pakaian-pakaian dan simbol-simbol sunnah. Jadi nggak mungkin malaikat datang kepada manusia pakai batik, belangkonan, nggak mungkin. Biasanya yang begitu biasanya malah justru keluar dari ceret ya. Ku beri tiga permintaan. Ini nggak mungkin malaikat datang kepada kita orang-orang zaman sekarang ini tetap pakaiannya sunnah. Gua kemarin ketemu orang, tahu-tahu kulihat ke belakang udah nggak ada. Orangnya ganteng sekali, bersih. Ketika ditanya pakai apa, uh, orangnya pakai dasi. Nggak mungkin malaikat pakai dasi. Pasti pakaiannya sunnah. Sales katanya. Fatamassala laha basharon sawiya. Datang kepada Maryam dalam keadaan wanita seorang lelaki yang sempurna. Lantas ngomong, eh, begitu datang, tentu Maryam takut nggak? Di tempat yang tidak ada orang tahu, keluarganya pun sebagian besar nggak tahu. Tiba-tiba datang di tempat itu tanpa diundang. Perempuan di tempat sepi didatangi lelaki, takut nggak? Takut. Makanya apa kata Maryam? Lanjut. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa katanya? Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang maha pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Iya, ini a'udhu birrahmani minka in Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai lelaki jika kau jika engkau adalah orang yang bertakwa. Takut. Tapi ketakutan ini nggak berjalan lama. Kenapa? Langsung malaikat memperkenalkan dirinya kepada Maryam. Sehingga tenanglah hatinya. Apa katanya? Qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki gulaman zakiyya. Jibril berkata, apa kata Jibril? Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Oh, malaikat. Ketika dia mengatakan, aku adalah utusan Robmu, tenang malaikat. Eh, maaf, siapa yang tenang? Oh, Maryam yang tenang. Aku ini adalah utusan ini ana rasulu rabbik sesungguhnya aku ini adalah utusan Rabbmu tenang oh malaikat karena Maryam tahu Maryam ini berakidah lurus tahu kalau malaikat ini nggak macam nggak macam-macam nggak akan ganggu tenang karena malaikat tidak berhajat kepada tidak berhajat kepada wanita. Tapi ketenangan itu tidak berjalan lama, hanya sesaat. Setelah mengabarkan kepada Maryam suatu berita bagikan petir di siang bolong. Li ahabalaki gulaman zakiyah mengabarkan kepada engkau air Maryam bahwa kau bakal punya seorang anak. Itu kalau sinetron ya. Tapi Maryam nggak begitu, bahasanya tertata. Apa kata Maryam kepada Jibril? قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا Apa katanya? Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak ada tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Anna yakunu li gulam. Bagaimana mungkin aku punya seorang anak? Walam yamsasni bashar sementara belum pernah lelaki seorang lelaki pun menyentuhku. Walam aku bahagia dan aku bukan seorang pelacur. Apa kata Jibril menenangkan hati Maryam? Apa katanya? قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Jibril berkata, apa kata Jibril? Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan maka hati tenang hati Maryam menjadi tenang karena itu merupakan sudah keputusan Allah makanya akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak sekedar dia percaya kepada Allah dengan syahadat tauhidnya, percaya kepada Rasulullah dengan syahadat Rasulnya, tapi juga beriman kepada Isa dengan benar. Buka Muslim nomor serat, 20 eh, 24 kalau tidak salah. Ya. Yeah. Dari Utsman radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa mati dalam keadaan dia yakin bahwa tiada tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Nomor berapa itu? 24. 24. Setelahnya 26. Dari ibadah. Dari ibadah dari Ubadah bin Samit. Ya, nah. silakan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Siapa yang mengucapkan pengakuan syahadat? Man qala ya syahadata alla ilaha illallah yaitu aku mengaku tiada Aku mengaku tidak ada Tuhan selain Allah satu-satunya. Wahdahu la syarikalah. Kemudian tidak ada sekutu baginya dan bahwa Muhammad Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan bahwa Isa hamba Allah wa anna Isa abdullah wa anna Isa abdullah dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah jadi Isa itu bukan apa anak Allah Nanti kita akan tahu. Di samping dia hamba Allah, tapi juga apa? Lanjut, anak wanita hamba sahaya anak wanita hamba sahayanya. Wabnu amatihi dia anak seorang wanita hamba sahaya Allah. Maksudnya hamba sahaya Allah yakni hamba Allah. Siapa dia? Maryam anak seorang wanita hamba Allah yang taat, yang suci, bukan pezina. Terus yang ketiga dan kalimahnya yang ditujukannya kepada Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimatnya yang ditujukan kepada Maryam melalui perantara siapa? Yang datang kepada Maryam melalui perantara malaikat Jibril. Dalam riwayat diteruskan tafsirnya maka Jibril meniupkan ruh. Ruh itu masuk di bawah ketiaknya, masuk ke dalam rahimnya. Maka ha hamil tidak melalui proses umumnya yang terjadi pada manusia. Wa kalimatu alqaha ila Maryam. Kemudian dan ruh daripadanya. Wa ruhullah wa ruhu minhu. Ruh ciptaan Allah, bukan ruh Allah. Ini yang kemudian disalahfahami oleh mereka bahwa Isa itu adalah ruh Allah sehingga menjadi konsep tri trinitas Isa dianggap sebagai bagian dari tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Atau ada yang lain Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Bunda Mar Maria. Tidak, dia adalah ruh ciptaan Allah. Kemudian dan bahwa surga dan neraka itu sebenarnya ada. Wa annal jannah haqq. Terus Allah akan memasukkan ke surga melalui salah satu pintu dari delapan pintu yang dikehendakinya. Wa annan naru dan juga bahwasanya neraka itu benar. Maka orang tersebut dipersilakan dakhalal jannah min thamaniyati abwabil jannah sya'a. Masuklah ke dalam surga. Dari pintu-pintu surga yang ada. Yang kau Ada berapa pintu surga? Delapan. Jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, tapi harus meyakini Isa itu dengan benar. Jangan sampai ada saudaraku sesama muslim menganggap bahwa Isa itu nabinya orang Kristen. Itu nabinya orang Kristen. Atau Tuhannya orang Kristen. Baik. Dia adalah hamba Allah. Anak yang suci keluar dari rahim yang suci. Maka hamillah Maryam. Semakin jauh dia dari tempatnya. Maka ketika rasa sakit itu sudah mulai menyerang dirinya. Apa yang terjadi? Lanjut. Ayat yang ke 18 eh enggak 20 22 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا maka Maria mengandungnya lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh kemudian جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Apa kata Allah Jalla wa'ala? Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Fa'aja'ahal makhadu Ila jida'in nakhla. Sakit yang tak tertahankan itu mengakibatkan Maryam bersandar di pangkal pohon kurma. Ditempelin punggungnya bersandar ke pohon kurma untuk merasakan betapa ujian ini berat. Rasa sakit ndak apa? Melahirkan sampai-sampai karena sakitnya apa kata Maryam? Qalat aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lalu dilupakan. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Lebih baik aku mati sebelum hari ini. Dan aku menjadi orang yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Menjadi orang yang belum pernah ada di muka bumi ini. Ini saking sakitnya. Beda enggak? Maryam melahirkan anak dengan istri bapak ketika melahirkan anak. Beda nggak? Pak Pak Beda nggak? Apa bedanya? Sesar Nah ini sama-sama lahir spontan ya Bukan sesio tapi spontan Lahir spontan Sama Nah sakitnya sama nggak dengan sakitnya istri kita Beda. Beda. Kenapa beda? Saya tanya, Maryam ini, saya tanya, istri bapak melahirkan anaknya dalam keadaan perawan atau sudah nggak perawan? Maryam melahirkan Isa, masih perawan nggak? Beda nggak? Bapak sering mengunjungi kan? Beda. Hanya pantas dia. Dia tempelkan punggungnya ya ke pangkal pohon kurma. Sampai-sampai rasa sakit itu meng, meng, uh, eh, men, menyuruh atau memaksa dia mengatakan kalimat, "Ya laitani mitu qoblahada. ada Lebih baik aku mati sebelum hari ini. Beda, Pak. Maka Jibril pun turun dari tempat yang rendah. Membesarkan hati Maryam. Apa kata Jibril kepada Maryam? Di detik-detik saat melahirkan. Maaf, istri bapak ketika melahirkan ada temannya nggak? Diem karena nggak nemenin. Sebetulnya boleh nggak nemenin? Boleh, tergantung di mana rumah sakitnya ya. Kalau di dukun, boleh nggak? Dukun bayi. Saya tanya, Maryam ketika melahirkan ada temannya nggak? Istri bapak minimal ditemenin siapa? Suster, dokter, belum yang lain, ada bidan, lengkap kadang-kadang istrinya, ibunya. Apalagi lahir pertama, ya kan? Temannya banyak, ini nggak ada teman. Makanya Jibril turun, membesarkan hati Maryam. Apa kata Jibril kepada Maryam? فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا maka. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Iya. Makanya dalam ayat ini disebutkan bahwa Jibril mengatakan qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah tabaraka wa taala menjadikan anak sungai di bawah kakimu. Dan ini menandakan bahwa Isa itu bukan lahir pada waktu musim di dingin. Sungainya jadi apa? Dingin nggak? Bukan musim dingin pada waktu itu. Oleh karena itu, Isa bukan lahir pada bulan Desember, bukan. Bukan pada waktu musim dingin di saat turunnya salju enggak. Lebih-lebih ayat setelahnya. Wa ilaiki. Silakan baca. Apa kata Jibril kepada Maryam? Wa ilaiki bijiz'in nakhlah. Tusaqit alaiki rutuban janiyya. Apa katanya? dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Tuk tusakit alaiki rutoban jania. Niscaya kurma niscaya pohon itu akan menggugurkan kurma yang matang kepadamu. Rut rutop. Saya tanya, kurma matang itu musim panas apa dingin? bukan musim dingin. Kurma berbuah masak, lebih masak di pohon itu pada saat musim panas, bukan musim dingin. Antum juga juga coba buka Bible juga menerangkan bahwasanya Isa atau Yesus itu pun bukan lahir pada waktu musim di dingin. Tatkala kandang-kandang kambing atau domba itu sepi dari gembalaan. Karena saat itu domba-domba itu merumput di padang gembala di malam hari. Dan itu mustahil terjadi pada waktu musim musim dingin. Mustahil. Sehingga setelah melahirkan Maryam ditaruh di mana? Di sebuah palungan. Itu kabar dari kitab mereka sendiri. Oleh karena itu Isa, Yesus dia tidak lahir pada waktu musim dingin. Dia tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Ternyata 25 Desember lahirnya siapa? Lahirnya dewa Mata Hari. Yang kedua, Isa itu adalah yakni hamba Allah. Bukan anak Allah. Baik. kita lanjutkan ayatnya. Kita mulai dari ayat yang ke 27. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Apa katanya? Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Heboh, gempar. Habis melahirkan, Isa diajak pulang kembali ke desa, ke tempat tinggalnya. Gempar gak? Ini Maryam belum punya suami, pulang-pulang bawa bak, bayi. Ya Maryam, Laqad ji'ti syai'an faria. Sungguh kau telah melakukan suatu perkara yang amat mungkar. Bahkan tidak cukup itu. Apa kata kaumnya? Lanjut. Ya ukhta. Ya ukhta Harun. Ma kana abuki imra'a wa ma kanat ummuki bagiyya. Apa katanya? Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Iya, dia dipanggil dengan ya ukhta Harun. Itu sebuah ejekan. Artinya apa? Hei saudara perempuan Harun, maksudnya Harun saudaranya nabimu Musa. Karena Nabi Harun itu disifati dengan orang yang ahli ibadah. Demikian pula Maryam dia ahli ibadah, tapi kok juntrungnya pulang bawa anak, bawa bayi. Kalau bahasa kita, eh ahli ibadah. Gitu ya, pulang bawa anak. Jadi bahasanya sinis. Maka anak Abu Kimro Asauin. Bapakmu itu bukan orang bejat. Balam ummu kibariya dan ibumu bukan orang pelacur. Kau pulang membawa bayi. Bayi siapa ini? Padahal ketika Maryam membawa kepada kaumnya sang bayi ini dia berjanji kepada Allah untuk berpuasa, tidak mau bi bicara. Sehingga bisanya apa? Bisanya hanya memberi isyarat kalau kau mau tanya itu, tanyalah kepada anakku. Tapi cuman gini aja, menunjuk anaknya. Fa'asyarat ilai Apa katanya? فأشارت إليه قالوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Apa katanya? Maryam berkata, Maryam berkata menunjuk kepada anaknya. Maryam nggak berkata. Maka, Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Semakin naik pitam, semakin muntap. Apa muntap itu? Semakin marah. Ya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi Inti ini blow on, goblok. Masa Gua disuruh ngomong sama bayi yang masih merah. Ketika Maryam menyuruh apa ngomong sama bayi. Kalau mau tanya, hmm, tanya. Kamu itu gila kamu. Masa gua suruh ngomong sama bayi? Hmm. Jadi Inilah kisah dialog pembicaraan antara Maryam yang membawa bayi betapa Berat ujian beliau ini. Nah, begitu umat atau kaumnya itu mengatakan, "Mana mungkin aku berbicara kepada seorang bayi?" Spontan saat itu Isa berbicara. Apa kata Isa yang saat itu masih dalam gendongan ibunya? Nanya. Silakan. Qala inni abdullah آتاني, الك... آتاني الكتاب وجعلني نبيا Apa kata Isa? Sesungguhnya aku ini hamba Allah Dia memberiku Alkitab, Al-Injil Dan dia menjadikan aku seorang nabi Ini Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitaba. Allah telah memberikan aku Alkitab. Injil namanya. Waja'alani nabiya. Dan dia Allah telah menjadikan aku seorang nabi. Kaget bang. Hey, bayi ngomong. Heboh nggak itu? Bayi bisa ngomong itu heboh nggak itu? Heboh. Kalau mungkin di sini gempar. Ya. Bayi bisa ngomong. Nah dalam ayat ini menunjukkan bahwa Isa sendiri di waktu masih bayi Dia mengaku dirinya sebagai hamba Allah Ini abdullah Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah Atani alkitab Aku diberi alkitab Waja'alani nabiya Dan aku dijadikan seorang nabi Berarti yang kedua Isa itu adalah hamba Allah Bukan anak Allah. Siapa yang mengatakan Isa anak Allah? Yang ketiga, Isa itu atau Yesus itu seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Kenapa demikian? Karena tidaklah para nabi mereka semua adalah membawa ajaran tauhid, ajaran yang sama dan para nabi dari zaman ke zaman dan para pengikutnya mereka disebut oleh Allah muslimin. Buka surat Al-Hajj surat 22 ayat yang terakhir 78. Wajahidu fidlai haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha apa katanya dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tua orang tuamu Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Terus? Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim Kapan? dari dulu. Sejak dahulu sudah dinamakan seorang muslim. Huwa sammakumul muslimin. Dia Allah telah menamai kalian semua muslimin. Min qablu dari dulu Wafihada dan demikian pula dalam Al-Qur'an ini kitab yang terakhir penyempurna kitab sebelumnya dibawa oleh nabi yang terakhir makanya seluruh nabi itu mus muslim ajarannya satu tahu tauhid menyembahnya kepada Allah tabaraka wa taala Berarti Yesus itu seorang apa? Pak? Yesus itu seorang Muslim. Berani nggak buat stiker? Jesus is a Muslim. Tempel di mobil. Berani nggak? Salah nggak itu? Itu kan bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya Isa. Seorang Muslim dia. Seluruh Nabi Muslim. Dan ciri muslim yang tetap dipertahankan dari zaman ke zaman di samping ajaran tauhid yakni konsep peribadatan yang tidak pernah ditinggalkan yakni as-shalah so salat. Lanjutkan terjemahnya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia maka dirikanlah sembahyang. Wa aqimus sholat. dirikanlah salat. Itu inti ajaran mus Islam. Terus, tunaikanlah zakat. Wa atuz zakat. Kemudian dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Wa'tasimu billah, berpeganglah kepada agama Allah. Huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa katanya? Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Yesus Sholat nggak? Tahu dari mana? Kalau di sini kan masih global ya, masih umum. Pokoknya seluruh muslim itu so, sholat. Tapi yang menunjukkan bahwa Yesus sholat Di mana Pak? Baik, buka Maryam surat 19 ayat yang ke 31. Lanjutan tadi. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Apa katanya? dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Isa diperintah oleh Allah sholat. Kira-kira sholat nggak? Nggak ada pak Nabi Dablek pak. Nabi itu taat. Diperintah sholat, pasti sholat. Ya Nabi Isa sholat. Yang keempat, Isa itu tidak mati dibunuh dan juga tidak mati disalib. Buka surah An-Nisa ayat 157. Ah ini buka tafsirnya. Surah An-Nisa ya. Jilid yang kedua yang kedua ayat 157. Wa qaulim إنا قتلنا المسيح ابن عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم apa kata Allah dalam ayat tersebut dan karena ucapan mereka ucapan orang Yahudi Apa kata mereka? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Aku sudah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam. Rasulullah. Rasulullah. Kalimat Rasulullah ini kalimat ejekan. Karena mereka sendiri nggak percaya kalau Isa itu Rasul Rasulullah. Jadi dengan bahasa sinis, hmm, aku telah membunuh Isa. Rasulullah. Aku udah bunuh dia Rasulullah. Jadi dengan sinis jadi mereka nggak ngaku, nggak mengakui kalau Isa itu Rasulullah. Maka Allah bantah dengan ayat ini Allah katakan apa? Wama qataluhu yaitu padahal mereka tidak membunuhnya. Tidak membunuhnya dan dan tidak pula menyalibnya. Tetapi tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Saya tanya, Pak, siapa yang dibunuh dan diserupakan dengan Isa itu? Siapa? Muridnya Nabi Isa. Siapa namanya? Ya? Yudas. Inilah kesalahan besar kaum muslimin. Menganggap bahwa yang dibunuh dan disalib itu Yudas. Yudas yakni Sahabat Nabi Isa yang berhi, berkhianat. Inilah yang banyak di otak dan ilmunya kaum muslimin hari ini. Dan itu salah total. Makanya perlu kenal siapa Isa itu dan tetek bengeknya yang berhubungan dengan beliau. Setelah kita kenal Dajjal, kenal Isa, bagaimana nanti kesudahan akhir hidup keduanya ini? Sebuah riwayat yang terdapat dalam tafsir Ibnu Kathir surah An-Nisa ayat 153 57 eh, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim kalau tidak salah. Adi bin Hatim. Silakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Isa ke langit. Iya. Ketika ia, Nabiullah Isa hendak diangkat oleh Allah ke langit, Ya, ia keluar menemui para sahabatnya. Saat itu di rumah tersebut terdapat 12 laki-laki Hawariyun. Sahabat Nabi Isa 12 Hawariyun. Terus beliau keluar dari sebuah beliau keluar dari sebuah mata air di rumah tersebut dan kepalanya meneteskan air. Beliau berkata, Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang kufur sebanyak 12 kali setelah beriman kepadaku. Beliau melanjutkan bertanya, Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan denganku dan menggantikan tempatku untuk dimuruh, untuk dibunuh dan akan bersamaku dalam derajatku? Itulah yang ditawarkan Nabi Isa kepada sahabatnya. Siapa di antara kalian yang mau diserupakan denganku, menggantikanku, menggantikan kedudukanku untuk dibunuh, tetapi engkau nanti derajatnya sama denganku di surga. Maka berdirilah orang yang paling mudah belia di kalangan sahabat beliau. Apa katanya? Isa berkata, duduklah. Bukan Isa. kau orangnya, duduk. Kemudian, Isa mengulang lagi pertanyaannya. Yang Lalu, kedua. Apa katanya? Berarti diulang yang keberapa? Yang kedua. Apa pertanyaannya? Lalu pemuda itu pun kembali berdiri dan Isa berkata, duduklah. Jadi pertanyaannya sama. Siapa di antara kalian yang mau dibu di, uh, menggantikan aku untuk dibunuh? Lagi-lagi yang berdiri adalah sahabat yang paling muda itu. Sampai akhirnya, lanjut. Ketiga kalinya pemuda itu berdiri dan berkata, saya. Isa berkata, engkaulah orang itu. Lalu orang itu diserupakan dengan Isa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki persis seperti Isa. Tapi jiwanya sama nggak? Hanya apanya? Fisik. Hanya fisiknya doang, wujud jasadnya aja. Adapun jiwanya beda lain. Ya sahabat ini lantas Sedangkan Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ventilasi rumah itu menuju langit. Lalu pencari dari orang Yahudi pun datang dan mereka berhasil menangkap laki-laki yang serupa dengan Isa itu yang kemudian mereka bunuh dan salib. Berarti yang dibunuh dan disalib itu sahabat Nabi Isa yang terbaik apa yang terburuk? Bukan yang berkhianat bukan Yudas. Justru sahabat yang terbaik. Ustadz namanya siapa? Nanti buka tafsir Ibnu Katsir yang bukan pustaka Imam Syafi'i. Ya, itu lebih lengkap. 12 sahabat Hawariyun itu siapa aja namanya. Termasuk yang dibunuh ini. Ya, nanti ada yang empat jilid itu. Insya Allah. Antum bisa lihat namanya siapa di situ. Baik, jadi ternyata Nabi Isa diangkat kemana? Ke atas langit melalui ventilasi dari rumah itu. Maka datanglah pencari Nabi Isa dari kalangan orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan pemerintahan roh Romawi pada waktu itu. Melihat Isa melihat orang yang serupa dengan Isa ini ditangkaplah lantas dia dibunuh dan disalib. Sementara Nabi Isa naik kemana? Ke langit. Pertanyaannya, Pak, Nabi Isa sekarang di mana, Pak? Pak, baik, ayatnya baca, 157, terjemahnya aja. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Iya. Yeah. Ayat 158. Bal rafau, bal rafa'allahu ilaih. Apa katanya? Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Diangkat oleh Allah ke langit. Kira-kira di mana Pak langitnya Pak? Langit keberapa Pak? Tujuh. Yang lain? Urutin aja. Langit lo cuma tujuh. Sebanyak ini masa nggak ada yang bener. Berapa? Tujuh. Empat. Lima. Ya udah, itu yang saya pilih. <laughs> Berapa? Tujuh, empat, lima. Di mana Nabi Isa itu sekarang? Masih hidup dan diangkat dengan ruhnya. Kalau yang diangkat ruhnya saja, jasadnya kemana? Berarti mati. Kalau yang diangkat jasadnya aja, emang ngapain butuh jasadnya? Sementara ruhnya di sini. Di mana Nabi Isa? Buka Muslim 143. Uh, 134 bab tentang Isra Mi'raj. Rasul pernah diajak untuk melakukan journey, satu perjalanan spiritual. Bukan hanya dari tempat di bumi ini secara horizontal, tetapi secara ver vertikal, naik ke langit. Rasul bertemu para nabi di langit-langit. Mulai dari langit pertama sampai langit ketujuh. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa sabda beliau? Jibril membawakan kepadaku seekor buruk. Buruk. Apa Pak buruk itu, Pak? Burung. Tentang buruk burung. Keseringan nonton film kan? Tidak terbang. seperti keledai. Apa kata beliau? Lanjut. Yaitu sejenis hewan berwarna putih. Warnanya putih, ini sifatnya. Lebih panjang. Lebih panjang dari keledai. Dan? Dan lebih pendek daripada bugol. Bagol. Bagol atau bigol ya. Lebih panjang dari keledai atau khimar. Lebih pendek daripada bigol atau bagol. Nah apa bagol itu? Ia dapat melompat sejauh mata. Nah, sebenar. Bagol itu apa? Bawa catatan kaki supaya orang-orang Bagol tahu. hewan silang antara keledai jantan dan kuda betina. Keledai jantan dan kuda betina itu dikawinin silang, turunlah bigol atau bagol. Nah, lebih pendek dari bagol, lebih panjang dari khi, khimar. Itu besarnya buruk. Berarti mirip apa? Mirip kuda. Burung. Kenapa? Ya, ini jangan kena Pegasus lagi ya. Bagaimana sifat selanjutnya? Lanjut. Ia dapat melompat sejauh mata memandang. Begitu kaki depan diangkat, ya, diangkat kaki depannya, itu langsung melesat sejauh mata memandang. Shhh. Ada nggak kendaraan seperti itu? Tapi jangan dilogikakan lo ya, nggak nutut. Eh Rasul nggak pakai silbet nggak? Nah, Orang melesat ya dengan kecepatan tinggi kan butuh pengaman ya. Mungkin orang butuh kapsul untuk eh, supaya aman dari hempasan udara yang keras. Ini nggak butuh. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surat 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna Ini yang perlu digarisbawahi. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ila kepada Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Diberkahi oleh Allah sekelilingnya. Jadi tidak akan membawa madorot sedikit pun. Apalagi untuk manusia mulia sekelas beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai di mana kemudian? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Kembali ke Muslim Hewan itu lalu kutunggangi, kutunggangi sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di sana hewan itu kutambatkan di tambatan yang bisa digunakan para nabi. Ya, kemarin itu yang masih biasa. ada bekas tambatannya para nabi. Di situ ada apa namanya? Uh, kayak ring ya terbuat dari besi. Wallahu alam apakah itu yang masih sejak zaman dulu apakah sudah diduplikasi? Yang jelas itu berada di bawah tanah. Karena Masjidil Aqsa, Masjid Kibli yang sekarang ini itu berada di atas masjid yang lama. Masjid uh, Suf, uh, Masjid Marwani sama masjid pada zaman Nabi Sulaiman itu berada di bawah, di bawah tanah. Ya, sementara yang masjid dengan kubahnya yang biru, Masjid Kibli itu berada di atas. Kalau pengen tahu tempat tambatannya itu agak turun ke bawah. Lanjut. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan sholat di situ dua rakaat. Nah, sholat apa kira-kira? Tahiyatul masjid dicontohin sejak zaman dulu. Menghormat rumah Allah kalau memasukinya. Kemudian setelah aku keluar, Jibril datang membawa dua buah bejana. Yang, yang satu berisi apa? Yang satu berisi khamar dan yang satu lagi berisi susu. Kira-kira Nabi Muhammad pilih yang mana? Kenapa demikian? Lanjut. Aku memilih susu. Kata kata Jibril, Anda memilih yang benar. Susu. Kemud Fitrah. Semua orang suka susu? Seandainya Rasul memilih Homer kayak apa kira-kira umatnya? Wong Nabi pilih susu aja umatnya masih banyak yang teler. Kemudian, kemudian kami dibawa ke langit. Nah, lalu Jibril meminta supaya dibukakan pintu. Ini menandakan bahwa di langit itu ada apanya? Pintu. Ada pintunya. Kita tidak tahu. Seberapa besar pintunya? Dalam riwayat pintu langit itu antara Mekah dan Palestina itu lebar pintunya. Wallahu a'lam. Terus Jibril ditanya, "Siapa Anda?" Sahut Jibril, "Aku Jibril." Tanya, "Siapa bersama Anda?" Jawabannya, "Muhammad." Tanya, "Sudah diutus sudah diutuskah dia menjadi rasul?" Jawab, "Ya, benar, dia sudah diutus." Setelah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Ternyata malaikat penjaga pintu langit pertama nggak kenal kalau dia Jibril. Padahal seluruh malaikat pasti kenal apa? Malaikat Jibril. Berarti itu menandakan Jibril sedang apa? Menyamar. Sebagai apa? Manusia. Kalau Jibril asli nggak cukup tempat itu. Nah, Jibril besar dan sayapnya aja berapa? 600 sayapnya. Naik buruk nggak cukup. Gimana sayap makan sayap? Yang kedua, malaikat ini bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ini menanjakan bahwa malaikat ini makhluk yang taat karena itu prosedurnya. Oh, ente Jibril ya udah. Nah, itulah prosedur yang harus dilakukan oleh para malaikat. Demikian pula ketika dia di langit kedua. Baik, apa kata Sekonyong-konyong aku berjumpa dengan Adam. Ternyata Rasul berjumpa di langit pertama dengan Nabi siapa? Adam. Abul Bashar, bapak moyang kita. Ternyata ada di langit per pertama. Lanjut. Beliau mengucapkan selamat datang kepadaku serta mendoakanku semoga beroleh kebaikan. Kemudian kami naik ke langit kedua, Jibril alaihissalam meminta dibukakan pula pintu. Lalu dia ditanya, siapa anda? Jibril menjawab, aku Jibril. Tanya, siapa bersama anda? Jawab Muhammad. Tanya, apakah dia sudah diutus? Jawab, ya dia sudah diutus. Ternyata pertanyaannya sama gak? Itulah malaikat. Ya, S SOP-nya seperti itu. Ya. Dan tidak perlu ada hubungan. Break-break, halo, langit pertama, Muhammad sudah datang. Tolong dibukain pintu, karpet merah digelar. Enggak. Kalau kita mah gitu ya. Malaikat enggak. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Prosedurnya begitu. Itulah yang dilakukan. Kemudian, setelah itu barulah pintu dibukakan untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua orang anak dan paman yaitu Siapa dia? Isa anak Maryam dan Yahya bin Zakaria. Nah, ternyata Isa di langit keberapa? Ya, kedua, salah semua. Nabi Isa di langit kedua bersama saudaranya Nabi Yahya bin Zakaria. Zakaria. Nanti di akhir zaman Isa ini akan turun ke bumi ini membawa misi agung, membawa misi besar untuk mengembalikan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Sekarang kita kembali kepada Muslim nomor 2480 yang tadi belum kelar. Kemudian dia lewat di sini. Ketika Dajjal asik dengan perbuatannya, merusak ke kanan dan ke kiri. Silakan. Sementara Dajjal asyik dengan perbuatan perbuatan perbuatannya yang merusak, Allah Taala membangkitkan Isa alaihi Isa al-Masih ibnu Maryam. Ya, membangkitkan di situ maksudnya menurunkan dari mana? Dari langit. Langit ke berapa tadi? Langit kedua. Terus dia diturunkan Allah. di mana letaknya? Dekat Menara Putih sebelah timur Dimas. Ah, Ternyata Isa kelak diturunkan di Menara Putih, sebuah masjid yang berada di sebelah timur Damaskus, ibu kota Siri, Syria. Masjidnya sekarang sudah ada. Nanti disitulah Nabi Isa turun pada waktu sholat su, subuh. Ketika itu Imam Al-Mahdi sudah siap untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika Isa, dat, ketika Isa datang kepadanya, maka Al-Mahdi dipersilahkan, ah, maaf, Isa dipersilahkan untuk menjadi i, imam, tetapi menolak. Al-Mahdi mengatakan, Ya Isa, Ruhullah, Ta'al kemarilah. selilana jadilah kau imam kami. Maka Isa menolak. Tidak mau. Al-Mahdi memang diangkat menjadi pemimpin di antara mereka. lah yang tetap menjadi imam ketika sholat subuh itu. Kemudian memakai dua pakaian berwarna. Isa diturunkan dari langit. Yang kedua, memakai dua pakaian berwarna. Kemudian berpegang pada sayap dua malaikat. Berpegang dengan sayap dua malaikat. Jadi berpegang kepada dua sayap malaikat. Kemudian apabila dia menundukkan kepala hujan turun. Dan apabila dia mengangkat kepala, berjatuhan daripadanya biji-biji perak, bagi bagaikan mutiara. Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafasnya. Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafas Nabi Isa. Kira-kira bau nafasnya enak apa enggak enak? Enak. Makanya sampai orang kafir enggak diperkenankan. Harum apa enggak? Harum. Kalau seandainya orang kafir sempat membau bau nafas Nabi Isa, apa yang terjadi? Siapa yang menciumnya, dia langsung mati. Mati. Padahal bau nafas Nabi Isa itu bagaimana? Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Bau nafas Isa itu dapat dicium sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, memandang apa Pak? Bukan memandang langit. Kalau memandang langit terlalu jauh. Sehingga sak bumi orang kafir mati. Sejauh mata memandang itu kita memandang sesama manu, manusia. Jadi orang jalan ya. Dia suruh jalan terus di tempat yang datar. Begitu kecil kecil kecil hilang. Ah, ah, lu berhenti, berhenti, berhenti. Ah, buat diukur meteran. Ah, berapa jaraknya itu? Sejauh mata memandang. Bukan memandang bulan, sak bumi mati nanti. Terus maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lut, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Para bapak, ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Isa nanti turun membawa misi. Dia akan menjadi hakim yang adil. Buka Muslim 127. Dia turun akan membawa keadilan bersama Imam Al-Mahdi. Di samping dia, misi utamanya untuk membinasakan kebatilan karena inti dan sumber kebatilan itu adalah dajjal maka Nabiullah Isa setelah itu menegakkan keadilan dan kesejahteraan buat kaum muslimin apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masa masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hakaman muksiton, dia akan menjadi hakim yang adil saat dimana kala itu akan tidak ada keadilan. Walaupun banyak pengadilan, tapi sudah tidak ada keadilan ketika itu. Dua, akan dihancurkannya salib. Wayukasirus salib. Ya, wayakasirus salib, dihancurkannya salib. Seluruh salib di dunia ini akan dipatahkan, dihancurkan semuanya. Itu misinya Nabi Isa, Pak. Jangan inti lakukan, Pak. Ketangkep sampean. Ya, itu misinya siapa? Nabi Isa. Tapi kalau kita punya kekuasaan, contoh di rumah kita, kalau ada benda-benda yang bentuknya salib itu harus dirusak, dirubah. Kalau kita punya kekuasaan di mana ya di rumah kita. Contoh apa di rumah ada bentuk salib, kotak obat ya, ada warnanya merah apa itu? Ah itu rubah ya. Dengan gambar apa? Bulan sabit. Bulan sabit merah, bukan palang. Rubah ornamen-ornamen di rumah kita palang pintu atau kusen-kusen berbentuk salib. Ada sebuah riwayat dalam Bukhari, Nabi tidaklah melihat sesuatu yang berbentuk salib melainkan dirubah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau yang satu ini itu misinya Nabi Isa. Tiga, dibunuhnya babi. Wayaktulul khinzir, dibunuhnya babi. Ini juga misinya Nabi Isa, Pak. Inti jangan pergi ke peternakan babi. Itu misinya Nabi Isa. Kenapa kok babi dibunuh? Padahal kalau secara logika, ngapain sih binatang kok diurusin ya? Kenapa? Ini biang kerok. Biang kerok kenapa doa kaum muslimin tidak diijabah? Kenapa? Saya yakin Pak, umat Islam kalau makan babi terang-terangan, babi guling atau babi apa? Babi guling, eh, sate babi, tidak mungkin. Karena sejak kecil di doktrin lihat babi aja ji, jijik, dibuat sate, cici juga. Tapi kalau sudah babi berbentuk yang lain, menjadi zat yang bernama sortening, kilatin. Lecithin, lard. Yang bisa jadi semua itu adalah dari produk-produk turunan babi dicampur ke roti, dicampur ke cake, dicampur ke pastry, dicampur ke kue, dicampur ke es krim, dicampur ke permen, dicampur ke snack-snack kita. Kita nggak mau tahu. Makanya benteng terakhir, Pak, supaya kita bersih dari kemasukan barang haram. Minimal kita ini kalau makan produk-produk pabrikan, ya produk-produk pabrikan itu paling tidak minimal ada sertifikasi hak halal MUI. Ini yang harus dilakukan. Sungguh pun kita nggak tahu, Pak. Kita makan sesuatu yang haram, nggak tahu, nggak dosa, tapi tetap doa tidak dikabulkan. Dalilnya buka Muslim 971. Jadi jangan sembarang makan. Kalau tahu tempenya digoreng di wajan yang terkontaminasi sama aja. Beli tahu tempe di hotel bintang 5, ya? Kan? Terus gimana nyam dicampur nanti dengan produk-produk yang haram? Sama aja. Hati-hati. Masalah makanan itu penting. Kaitannya dengan apa? Doa, doa kita. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula." dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul firman-Nya wahai para wahai wahai para rasul makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan sehingga karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Ya tulus safar as wa aghbar. Rambutnya kusut masai dan berdebu. Bukankah ini salah satu sebab terkabulkannya doa? Da'watul la turat, da'watul musafir. Doa yang tidak tertolak itu doanya orang yang dalam perja perjalanan. Satu, terkumpul di sini. Terus. Orang itu menadahkan tangannya ke langit. Saya, saya mendoa. Dia tadahkan tangannya ke langit. Bukankah Nabi mengatakan, Aku malu. Eh, Allah mengatakan aku malu kepada hambaku yang mengangkat tangannya ketika berdoa. Lantas dia turunkan dalam keadaan hampa. Berkumpul sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, apa yang dia ucapkan? Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ya Rob, ya Rob. Dia memanggil salah satu sifat Allah, salah satu nama Allah. Bukankah dianjurkan kita apa? Berdoa dengan memanggil asma asmaul Walillahil asmaul husna fada'ubu biya berkumpul hal-hal yang dapat dikabulkannya doa. Ternyata semua itu hancur. Sebab apa? Padahal makanannya dari barang yang haram. Famat amuhu haram. Terus minumannya dari yang haram. Wamat wamashrobuhu haram. Pakaiannya dari yang haram. wamal basuhu haram. Pakaian ini maksudnya apa? Apakah dari kulit babi? Hah? Dibeli dari harta yang haram, dari mencuri, dari menipu, dari korupsi. Pakaian kita beli, kita pakai untuk ibadah, untuk sholat, untuk berdoa. Yang ketiga, yang keempat, dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Wa dia bil haram. Dia diasuh, dibesarkan sejak kecil dari harta yang haram. Pertanyaannya yang ketiga, anak yang dibesarkan dengan harta yang haram, anak itu tahu nggak? Nggak tahu. Maka apa kata Nabi? maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doa orang itu dikabulkan? Walaupun tidak tahu. Kalau tahu itu haram dimakan, dua pak. Dosa plus doanya tidak dikabulkan. Kalau nggak tahu, nggak dosa. Tapi doa tetap tidak dikabulkan. Makanya Nabi Isa diperintahkan membunuh babi-babi. Ini biang keroknya. Karena sekarang orang sudah tidak mau memperhatikan makanannya. Bisa jadi ini kelemahan kaum muslimin. Orang-orang kafir, musuh-musuh kita itu tahu senjata ampuh kaum muslimin itu bukan mobilisasi militer, persenjataan yang canggih. Tapi apa? Doa. Perang badar. Secara strategi militer kalah nggak itu? Dari jumlah strategi kalah. Tapi Rasul berdoa. Kalau Islam, kalau kami kalah hari ini, maka tamat riwayat Islam. Rasul berdoa, minta kepada Allah. Itu yang ditakuti dari zaman ke zaman dan itu sudah dipelajari oleh orang kafir. Senjata ampuh kaum muslimin itu doa. Bisa jadi dengan doa itu Allah turunkan makhluk atau pasukan yang tidak terlihat. Siapa? Malaikat. Saat bin Abi Waqqas ya, ketika berjihad ya, ketika mau menyeberangi sebuah apa? sungai yang besar. Pasukannya ini mau nyeberang sungai nggak ada jembatan. Maka dia bermunajat kepada Allah. Maka sungai itu dilalui begitu saja dengan naik kuda. Ini karoma Dari apa? Doa. Keluar dari orang yang bersih hatinya, jiwanya dan tubuhnya tidak terkontaminasi dari barang yang haram. Maka ajarkan mulai sekarang anak-anak kita, Pak. Kalau beli snack ya, beli jajan-jajanan, nah, kau harus cari yang ada dua lingkarannya. Dua ring. Di tengahnya ada tulisan halal, di samping kirinya ada tulisannya apa? Majelis ulama, bawahnya ada 14 digit. Anak saya selalu ngitung. Ini 14 digit. Ya sudah, lihat. Karena kalau nggak 14 bisa jadi nomor telepon yang ditantumkan di situ. Tapi kita nggak mau tahu kan masalah itu. Maaf. Ini ada nggak? Ada. Padahal air ini tidak mungkin dicampur babi. Orang berlomba-lomba untuk semurni mungkin ya kan? Tapi kenapa dia mencantumkan label halal mui? Berarti produsen ini produsen cerdas. Dia tahu pangsa pasar umat Islam ini besar. Sehingga apa? Dia punya produk yang menjadikan hati kaum muslimin ten tenang. Kalau ada produk yang bukan seperti ini, apalagi yang mas gampang terkontaminasi, tidak punya label, label halal, itu kalau tidak sombong pertama, kemungkinan yang kedua memang betul-betul ada yang haram di situ. Ini hati-hati, beli roti, beli kue, beli macam-macam. Itu yang pabrikan gede pak. Tapi kalau pergi ke mana warteg jual pecel jangan tanya halal mui. Karena kita tahu dia tetangga kita, dia muslim, dia taat, sholat, dia punya warteg, dia buat jual pecel, ya, jual nasi, ya, nasi uduk, kita tahu jelas, nggak nggak perlu tanya, bang, ada sertifikat halalnya nggak bang? babi dibunuh. Lanjut, yang ketiga. Ah, yang keempat. Muslim 127 belum selesai. Hakim yang adil. Kemudian menghancurkan salib, membunuh babi. Terus dihapuskannya pajak. Wayadhul jizyah, dihapuskannya pajak. Karena kaum muslimin ini Wajibnya adalah zakat. Kalau kita ini udah baik pak, zakat dikeluarin, pajak juga dibayar itu bagusnya orang Islam. Dan itu kata Nabi, jika nanti ada pemimpin dolim, hartamu diminta, kau dipukul punggungmu, taatlah taat kepada pemimpin selama pemimpin itu seorang mus muslim dia masih melanggakkan so sholat taatlah. Sungguh pun dia zolim, hartamu dirampas, kau dipukul punggungmu, taat. Itu perintah Nabi. Karena itu lebih maslaha. Kalau kita melawan, madorotnya lebih gede. Yang korban pak banyak. Sudah terjadi atau belum? Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Ketika Nabi Isa turun ini, kita dianjurkan untuk mengenal beliau. Mengenal beliau. Sampaikan kepada anak. Nah, kalau Isa nanti turun, nah, kenalilah dia. Karena Nabi sudah menyebutkan ciri-cirinya. Bagaimana Isa itu? Buka, eh, buka Abu Dawud. Nomor 4324. Sudah kenal Nabi Isa? Ciri-cirinya? Tapi kalau bintang sepak bola, kenal semua. Iya, silakan. Iya, Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Apa sabda beliau? Tidak ada antara tidak ada antara aku dan dia yaitu Nabi Isa seorang nabi pun. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak diselingi oleh nabi siapapun. Masanya kurang lebih 600 tahun. Berarti Nabi Isa ini nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW penutup para nabi. Kemudian Nabi Isa kelak akan turun. Dan jika kalian melihatnya maka kenalilah idza ra'aitumuhu fa'rifuhu. Jika dia sudah turun, kenalilah dia. Bagaimana cirinya? Dia adalah lelaki dengan tubuh sedang. Rajulun marbu' seseorang lelaki yang tubuhnya sedang. Yaitu tidak tinggi dan tidak pendek. Tidak tinggi dan tidak pendek. Kalau ada orang tinggi ngaku Nabi Isa, jongkrokin aja. Kalau ada orang pendek ngaku Isa, diapain, Pak? Dua, berkulit merah keputih-putihan. Iya. Kulitnya apa? Antara al humro wal bayat. Antara merah dan putih atau merah keputih-putihan, putih kemerah-merahan. Jadi seperti orang apa? Seperti orang bule. Iya, bule yang bersih, Pak, kulitnya. Ada yang bule yang <coughs> ya, ini bersih kulitnya, putih kemerah-merahan. Makanya kalau ada orang hitam ngaku Nabi Isa, cemplungin got sekalian. Terus mengenakan pakaian berwarna kekuning-kuningan. Memakai pakaian berwarna kekuning-kuningan itulah pakaiannya Nabi Isa. Dua helai ya. Jadi stylenya, stylenya Nabi Isa itu style berapa ribu tahun yang lalu. Sudah berjalan berapa tahun Nabi Isa sampai hari ini? Sudah pasti. Bukankah tahun satu Masehi itu adalah tonggak tahun Masehi yang diawali dengan lahirnya Nabi siapa? Isa. Nah sekarang sudah berapa Masehi? 2000 15 tahun yang lalu. Jadi stylenya Nabi itu, Nabi Isa, itu style 2000 tahun yang lalu. Cara berpakaiannya. Jadi nggak mungkin Nabi Isa pakai training futsal, nggak mungkin. Nggak mungkin nanti kalau turun. Stylenya kita harus ketahui. Pakaiannya warnanya apa? Kuning. Karena itu spesifik. Makanya kita orang Islam gak boleh pakai pakaian berwarna ku, kuning. Buka Muslim 1974. Karena pakaian berwarna kuning itu menyerupai pakaian pendek, pendeta. Pendeta apa itu? Yang warnanya kuning. dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Oh, Beliau bukan, memerintah bukan itu, dan itu. 1978. Dari Ali bin Abi Ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang berpakaian seperti pendeta. Dilarang berpakaian seperti pendeta. Pendeta apapun. Pendeta Nasrani, termasuk pendeta Jawa, pendeta Sunda, tidak boleh diserupai pakaian-pakaian seperti itu. Lanjut. Dan memakai pakaian tercelup dengan warna kuning. Dan melarang berpakaian yang terwarnai. Kalau dalam dulu itu mewarnainya di apa? Dicelupin. Menter-menter itu masih ada. Itu dengan warna kuning. Nah Nabi Isa spesifik. Pakai dua helai pakaian. Warnanya apa ku? Kuning. Lanjut. Memakai cincin emas. Ah, kembali ke Abu Dawud. Dan tidak terlalu besar. Dan pakaiannya tidak terlalu besar. besar. Bukan seperti para pembesar yang pakaiannya sampai menyengser tanah. Nyapu tanah. Enggak. Tentu aturan din dalam berpakaian itu sama karena batas pakaian seorang lelaki seorang laki-laki itu adalah setengah be, setengah betis. Kalau nggak bisa ya turunin dikit, turunin dikit, dikit. Asal jangan sampai melewati mata kaki. Lanjut. Wajahnya bersih dan cerah. Wajahnya bersih dan cerah. Jadi kalau ada orang ngaku Nabi Isa jerawatan, bersih wajahnya, cerah. Terus dia akan memerangi manusia untuk menegakkan kembali Islam. Ia akan menghancurkan salib, menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh babi dan memperlakukan jizyah. Memperlakukan jizyah bagi orang-orang kafir. Terus Ketika itu zaman kedatangan Nabi Isa, Allah akan menghancurkan semua agama selain Islam. Ia juga akan menghancurkan Dajjal ia akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Empat, 40 tahun itu totalnya. 40 tahun itu usia maksimalnya. Karena Nabi Isa sudah hidup di bumi ini 33 tahun ketika diangkat kemana? Ke langit. Jadi masih muda 33 tahun Nabi Isa diangkat ke langit itu. Berarti ketika turun masih usia berapa? 33. Karena di sana Pak nggak berjalan usia. Karena kita ini umur berjalan karena dipengaruhi oleh rotasi, revolusi, matahari, bulan. Sana Pak di langit nol, tidak berjalan, zero. Turun masih muda. Berarti kalau 40 sudah dimakan tiga tiga, tinggal berapa? 7 tahun. Itulah hidup beliau setelah turunnya. Lama enggak ya? <coughs> Sebentar kalau kita lihat sekarang ini. Terus Kemudian ia meninggal dunia lagi. Ah, itu yang perlu diganti. Maaf. Bukan meninggal dunia lagi, kemudian beliau meninggal dunia, laginya dicoret. Bahaya, itu coret aja kitabnya itu. Terjemahnya keliru. Meninggal dunia itu nanti keliru kan? Berarti Nabi Isa pernah meninggal yang pertama. Berarti ber, berarti tadi itu mayat hi <laughs> mayat hidup berarti lah. Masa meninggal dunia lagi? Yang kemarin-kemarin itu belum meninggal. Nah, berarti sekarang meninggal dan sudah disiapkan di mana letak kuburannya. Para ulama ya banyak memberikan pendapat tentang di mana tempat kuburan Nabi Isa itu tidak lain adalah di samping kuburan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tempat yang nanti kelak akan dijadikan sebagai uh, tempat persemayaman terakhir beliau. Makanya sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak berjumpa dengan Nabi Isa, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Sampaikan kepada anak kita. Kalau ada ciri-ciri seperti itu, ya orangnya sedang, tubuhnya sedang, bersih wajahnya, kulitnya putih, kemerah-merahan, ya Rambutnya seperti meneteskan air, pakaiannya dua le berwarna kuning.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 Lu? Ingin Nabi Muhammad hidup lagi Nggak terima mungkin kalau Nabi mati Ya Jadi karena memang itu sudah nas karena dinas dalam as-sunnah bahwa yang membunuh Dajjal itu hanya I, Isa. Yang lain-lainnya itu hanya ya, mensupport, membantu perjalanan Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Assalamualaikum, apakah Nabi Isa setelah turun kembali menikah? Iyalah, tujuh tahun masa jomblo. Nggak ada lah Nabi jomblo. Ya, dia manusia normal. Dan ingat loh, para nabi itu rata-rata libido seksualnya tinggi kan? Tinggi. Nabi Muhammad istrinya berapa? Sebelas. Ente empat nggak apa-apa. Nabi Muhammad sebelas. Ya. Kalau Nabi Nabi Sulaiman berapa? 70 70 Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Muhammad sedikit teman sebelas. Nabi Nabi Sulaiman 70. Orang semakin bertakwa kepada Allah, semakin menjaga ghadul basornya, semakin kuat ghadul basor, itu semakin tinggi libidionya. Kayaknya hiburannya adalah apa? Tadud. Ya, Nabi adalah orang yang bertakwa, orang yang paling menjaga ghadul basor. Lah ente pandangan di diumbar makanya ya udah cukup satu aja ya pasti itu sunnatullah dan sunnah rasulullah menikah Ustadz berarti Nabi Adam dan Yahya masih hidup seperti Nabi Isa enggak Ya, kalau Nabi Isa ini masih hidup dengan dengan ruh dan jasadnya. Tapi kalau nabi-nabi yang lain yang sudah meninggal di langit itu ruhnya, jasadnya di mana? Di bumi. Makanya dalam sebuah riwayat Abu Dawud. Mana kurang? Ya udah udah, udah nggak apa-apa. Mau dibuka nggak jadi, udah. Kasihan, kasihan. Ya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah sesungguhnya Allah, harrama alal ard, mengharamkan bumi, antakulal jasad al ambia. Allah mengharamkan bumi, memakan jasadnya para nabi. Berarti jasad para nabi ini utuh. Masih ada. Bagaimana Dajjal mu? Muncul. Bagaimana Dajjal muncul? Apakah Dajjal terlahir? Karena dia Bani Adam, jelas terlahir. Cuman saya belum sensus siapa ibunya. Saya nggak tahu. Bayi itu di atau tiba-tiba keluar bayi itu. Ya tidak mungkin wong Bani Adam dia keluar dari rahim juga Bani Adam. Turunnya Nabi Isa bagaimana pada hari kiamat? Akankah Nasrani mempercayai Nabi Isa? Makanya dikabarkan banyak orang-orang Nasoro nanti masuk is Islam. Karena lihat Nabi Isa kok masuk ke masjid ya. Sholat ya. Ini dia tertarik. Ini yang digambarkan seperti gambar-gambar saya ini. Akhirnya dia datang, ternyata Islam. Kayak banyak mereka masuk Islam. Itu nanti di akhir zaman. Wallahu a'lam. Justru yang susah itu adalah orang Yahudi untuk masuk Islam. paling susah. Kalau orang-orang Nasrani, kalau dia dapat petunjuk, insya Allah Allah akan mudahkan dia menjadi seorang Muslim. Apakah efek jika kita melihat simbol dajjal? Jangan memakai simbol-simbol dajjal karena itu membawa efek magis. Mata satu ya. Karena mereka para penyembah seton dengan simbolnya mata satu, asalnya mereka kan kesatria Templar, pasukan elitnya Nasrani. Ketika mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis, Setan membisikkan supaya menggali di bawah sana Nabi Sulaiman. Ternyata di situ banyak dijumpai kitab-kitab sihir. Lantas setan membuat fitnah. Apa? Inilah kitab sihir yang dulu dipelajari Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman menguasai bangsa binatang, menguasai jin, bisa menundukkan angin. Akhirnya Allah tidak terima. Akhirnya Allah meluruskan keyakinan itu, fitnah itu dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi Sulaiman tidak kafir, yang kafir itu setan yang telah mengajarkan sihir itu. Ini kok mengalir terus ya. Ini juga Ya, kumpulin aja yang penting. Jika Isa atau Yesus itu benar, ya, berarti mereka mereka, masya Allah, Afwan ini nggak bisa membaca. Tolong dibacain dong. Ya, tidak benar ya. Itu cerita-cerita mereka. Cerita-cerita mereka. Jadi subhat yang terjadi setelah itu yakni bahwa Nabi Isa itu uh, apa? Sahabat Nabi Isa yang serupa dengan Nabi Isa itu dibunuh dan disalib. Lantas orang-orang yang sesat di kalangan mereka mengatakan inilah orang yang telah menebus dosa-dosa kalian. Dan kemudian pada konsili gereja pada tahun 325 Masehi ditetapkan bahwa Isa sebagai itu Tuhan. Awalnya masih sebagian mereka bertauhid. Makanya dulu masih ada gereja apostolik, gereja yang bertauhid. Yang mengatakan bahwa Isa bukan Tuhan. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah diganti dengan gereja-gereja dari barat semua yang mereka adalah keyakinannya adalah trinitas. Oh, ini belum. Sekarang banyak acara di TV mengadakan ajang pencarian, pencarian bakat-bakat. Apakah itu musik, bahkan ajang putri muslimah? Apakah itu merupakan tipu muslihat dari dajjal? Betul sekali. Sebelum datang fisiknya Dajjal itu, sistemnya dulu merajalela. Sistem, sistem merajalela, sistem kedustaan. Kedustaan melalui melalui media. Sistem kebatilan itu di mana-mana, mulai dari media-media elektronik, media cetak, itu semua mensuarakan kebatilan dan kedustaan. Termasuk sistem ekonomi, itu juga termasuk sistemnya Dajjal yang orang pasti mau tidak mau akan terlibat dengan sistem kapitalis, ribawi, dan yang lainnya. Bagaimanakah awal mula pengikut Nabi Isa alaihissalam mulai menyembah Isa sebagai sebagai anak Tuhan? Setelah ditinggal Nabi Isa ke langit, sahabat Nabi 12 itu sudah pecah. Hanya dikabarkan dalam riwayat Abu Dawud orang-orang Yahudi dan Nasrani pecah menjadi 72. 71 neraka, satu surga. Nah, yang surga ini tetap mereka yang muslim. Nah, yang lainnya pecah. Awalnya menjadi tiga. Satu muslim, tiga yang sesat. Pertama, kelompok Yakubiyah yang mengatakan Isa itu adalah Allah. Kemudian yang kedua Nesturia yang mengatakan bahwa Isa anak Allah. Yang ketiga adalah kelompok Israelia. Israelia ini kelompok eh, kelompok dari pecahan pengikut Isa terutama kalangan elit ya. Pembesar-pembesar dan para raja yang mengatakan bahwa tiga oknum termasuk yakni Ibunda Maria. Itu. Bernakat Dajjal itu adalah Samiri yang menyesatkan umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan membuat patung anak sapi. Wallahu a'lam. Cerita Samiri dalam Al-Quran benar. Dialah provokator yang mengakibatkan Bani Israel menyembah patung anak sapi. Berbuat syirik. Tapi apakah ada korelasi dengan Dajjal? Wallahu a'lam. Bahkan di zaman Nabi ada sebuah riwayat seorang yang bernama Ibnu Sayyad ya, yang disinyalir bahwa dialah Dajjal. Tapi Nabi membantah. Kalau seandainya dia dajjal betul, kau Umar tidak akan sanggup membunuhnya. Kalau dia bukan dajjal, ngapain lu bunuh-bunuh orang? Nggak ada gunanya membunuh dia. Kalau betul dia dajjal, kau tidak akan sanggup membunuhnya. Karena yang membunuh kelas siapa? Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dan Dajjal digelari Al-Masih? Karena dua-duanya ditunggu. Yang kedua makna al dari kata masaha. Masaha itu mengusap. Artinya tradisi Bani Israel, orang yang terhormat di kalangan Bani Israel itu diusap, diurapi, diminyai rambutnya. Makanya dia disebut almasih, Rambutnya diusap, diminyai. Dan itulah Isa. Ini rambutnya seperti basah. Nah itu makna secara bahasa. Adapun yang lain, yakni mengartikan al-masih itu adalah yang ditunggu. Makanya yang ditunggu cuma dua, al-masihud dajjal dan al masih ibnu Maryam. Ya, antum menunggu yang mana? Assalamualaikum Ustaz, saat ini di negeri Syam dan Irak sudah berdiri khilafah dan di beberapa negara seperti Libya, Nigeria, Kurasan sudah berbaiat. Apakah ini yang disebut dengan nubuah Nabi tentang bendera hitam dari timur telah muncul, maka berbaiatlah. Baik. Hadis mengenai ashabus ashabur royatis sud, yakni pasukan panji-panji hitam, itu mayoritas adalah hadis doif. Ada bahkan sebagian yang palsu. Ada yang mendekati Hasan. Tetapi mayoritas do'if. Yang betul yang sohi adalah dari zaman ke zaman Allah ini akan menetapkan ada di kalangan umat Islam yang selalu berjuang membela kebenaran. Itulah yang disebut dengan at-taifah al-mansu al-mansur. Banyak hadisnya. Di antaranya adalah la yazalun la yazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haq akan selalu ada di kalangan umatku orang yang selalu berjuang menegakkan kebenaran hatta taqumas saah sampai tibanya hari kiamat. Dan ini adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya dengan istiqomah. Dimanapun dia berada, tidak berupa kelompok, organisasi, tapi bisa jadi mereka adalah perorangan-perorangan yang ada di muka bumi ini yang tetap teguh berpegang kepada syariat dan sunnah. Nah, munculnya nanti akan mengerucut ketika diketahui bahwa Nabi eh, Al-Mahdi kelu, keluar atau muncul. Kalau sekarang masih belum jelas. Adapun yang sekarang adanya fitnah, khilafah atau daulah Islamiyah atau disebut dengan I, ISIS semua itu banyak mengandung subuh subhat. Yang kita harus berhati-hati dengan subhat itu. Apakah mereka lah yang akan uh, mensukseskan yakni khilafah atau kekhalifahan terakhir Al-Mahdi? Wallahu a'lam. Maka standar ukurnya adalah standar hadis Nabi tadi. La yazalu ta'ifatun min ummati. Akan selalu ada sekelompok dari umatku. Dengan sifat apa? Zohirina alal haq. Mereka akan selalu berjuang dan menang di atas kebenaran. Itu cirinya. Oleh karena itu kalau ada kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya dengan ciri-ciri sebagaimana bendera yang dipakai oleh sahabat Amr bin Al-As. Demikian pula bendera dan panji Rasulullah yang diterangkan dalam soi Tirmidhi dan Ibnu Majah. Itu dengan bentuknya segi empat, kemudian bergaris-garis Itulah ciri-ciri dari panji-panji dan bendera Rasul pada waktu itu. Kemudian ketika ada orang yang mengklaim dan menyamai sunnah ini, lantas dia mengatakan inilah pasukan kelak yang akan membantu Imam Al-Mahdi, wallahu a'lam. Jangan kita terpengaruh dengan tampilan dohir, tapi lihatlah sepak terjang mereka. Bagaimana mereka bertauhid, berakidah, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berperang. Kalau sudah mereka perang, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua, itu sudah berarti keluar dari tuntunan sun, sunnah. Sepak terjangnya antum lihat. Ya, jangan sampai kita ini terkena sub, subhat. Zaman Nabi Isa alaihissalam bukankah teknologi sudah punah? Kembali ke zaman pedang. Bagaimana mengenal sosok beliau? Bahkan beliau berada di Mekah. Apakah kita harus tinggal di kota Mekah dan Madinah saja, silakan kalau antum mau. Karena memang itulah tempat yang terbaik, tempat yang aman dipelihara dari taun dan dad, dajjal. Tapi ingat Nabi Isa nanti turun di mana? Di Syam. Cuman jelas nanti tentu Nabi Isa akan melaksanakan ibadah apa? Haji. Tentu rukun-rukun Islam akan dilaksanakan oleh beliau. Pasti Ini. Nah, kalau antum kesimpulannya pengen tinggal di Mekah dan Madinah, itulah yang terbaik. Apakah kita ah, sudah? Bagaimana berhajat? Eh, bagaimana derajat kesohihan hadis yang mengajarkan di akhir zaman akan ada pasukan membawa bendera hitam dari Khurasan yang akan memudahkan langkah Imam Al-Mahdi. Sudah saya jelaskan tadi ya? Bagaimana pendapat Ustadz tentang ISIS? Nah, sudah tadi kan? Jangan gampang terkena fitnah. Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya. Iyalah. Kalau udah di sini jelas bertanya. Apa nama goa yang ada di dalam surah Al-Kahfi itu, Pak Ustaz? Baru kali ini dapat pertanyaan seperti ini. Walaupun saya pernah datang ke Yordan. Tempat yang disinyalir itu adalah tempatnya Ashabul Kahfi. Memang tempatnya betul Pak, itu di lereng bukit Pak. Bukitnya jauh lereng. Itu ada tempat yang tersembunyi, yang orang nggak tahu kalau itu sebetulnya goa. Tapi apakah wallahu a'lam itu yang dimaksud goa yang terdapat dalam uh, Al-Qur'an, yakni yang diterangkan dalam surah Al-Kahfi, Al wallahu a'lam. Karena saya sanksi ketika masuk ke situ, di situ tuh ada tulang-tulang yang dibungkus kaca. Masa Orang sekali berasabul Kafi tulangnya berserakan di situ. Saya curiga gitu loh. Makanya saya ragu-ragu. Dan kebetulan saya tidak tahu namanya itu gua apa. Cuman di situ sebut namanya gua asabul Kafi begitu aja. Ya. Kalau di Surabaya ada gua Akbar ya, gua Maharani ya. Nah, nah itu saya tahu. Tapi kalau gua yang itu namanya saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Terakhir Assalamualaikum Ustaz. Dari cerita Ustaz tadi, berarti Dajjal sudah diciptakan dan sudah berumur ribuan tahun. Ini logikanya yang berjalan ya. Apakah Dajjal muncul? Apa? Kenapa ada yang melahirkan alias tanpa ayah dan ibu? Gimana sih? Saya nggak nggak paham ini. Dari cerita Ustadz tadi berarti Dajjal sudah diciptakan, sudah berumur ribuan tahun. Apakah Dajjal muncul? Tanpa ada yang melahirkan. Dajjal Bani Adam, anak manusia. Dia pasti dilahir, dilahirkan. Yang dilahirkan tanpa ada bapak, cuman siapa? Nabi Isa. Yang diciptakan tanpa ada bapak dan ibu siapa? Nabi Adam. Ada yang diciptakan dari bagian tulang rusuk lelaki Adam. Siapa dia? Hawa. Jadi ada empat jenis. Nah yang keempat tentu sunatullah yang berjalan. Yakni dia lahir ke bumi ini melalui proses bertemunya antara seorang lelaki dan perempuan. Bapak dan ibu kita. Maka hadirlah kita semua. Selain itu tidak ada orang keluar dari gunung. Ya muncul ya. Nggak mungkin kayak ontanya Nabi siapa? Ontanya Nabi Soleh. Dajjal ini tidak seperti itu. Dia ad, bani Adam, anak manusia. Yang dia menurut sunatullah pasti dilahirkan dari seorang rahim wanita. Lalu hubungan antara binatang besar melata berbulu berbulu dengan dajjal sebagai apa? Maksudnya gimana? Hubungannya antara binatang melata jasasa tadi ya, yang disifati dengan bulu yang lebat dengan dajjal apa hubungannya? Lah Tamim Adari juga nggak tanya ya. Tadi Tamim Adari ya inti sama orang itu apanya gitu. Ya kalau kita tidak ada riwayat kita harus diam, tidak boleh berandai-andai ya kan. Selama tidak ada riwayat dalil nas yang menyebutkan ya sudah wallahu alam. Yang jelas kenyataannya seperti itu ya. Wallahu alam. Baik, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat.